Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Kat. Yang Ayo. pertama, brosur halaman pertama. Hadis pertama masuk ke dua. Ani bani Abbasin anna mar'ata Sabit bani Qais bani Syammasin Adatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat Ya Rasulullah Sabit bani Qaisin ma'atibu alaihi fi khuluqin waladinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktalil hadiqata wa talikha tatliqatan. Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Sabi bin Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, Ya Rasulullah, Sabit bin Qais suamiku itu, aku tidak mencela dia tentang akhlak dan agamanya. Tetapi aku tidak suka kekufuran dalam Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya? Ia menjawab, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sabit bin Qais, terimalah kebunmu dan tolaklah dia tolak satu. Hadis riwayat Bukhari. Istri Sabi bin Qais ingin cerai dari suaminya itu karena tidak suka kekufuran. Kalau suaminya itu kafir dalam agama, kan berarti sudah tidak halal atau sudah cerai secara hukum agama. Tetapi, kenapa di hadis ini kok menyuruh istri Sabi bin Qais tersebut untuk mengembalikan kebun atau maharnya Ustaz? Mohon penjelasan. Jadi yang kufur itu bukan bukan siapa? Bukan suaminya. Dan itu diterangkan, aku tidak mencela dia tentang akhlak dan agamanya. Ya. Jadi suaminya Koi bin Sabit tadi ya suaminya Koi Elisabeth dia ya, di situ diterangkan kok istri kok istri Sabit bin Kois datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia berkata ya Rasulullah Sabit bin Kois ya suaminya tadi aku tidak mencela dia tentang akhlak dan agamanya berarti ya berarti suaminya itu kafir apa enggak ya tidak kafir apa enggak tidak tidak karena tidak mencela tentang akhlak dan berarti akhlaknya baik, agamanya baik, suaminya itu begitu. Tetapi aku tidak suka kekufuran dalam Islam. <clears throat> Jadi yang kufur itu bukan suaminya. <clears throat> ya. Jadi sekalipun akhlaknya baik, agamanya baik, tetapi istri itu tidak bisa mencintainya. Ya karena tidak bisa mencintai dia tidak bisa mengkufuri dalam Islam karena kewajiban seorang istri wajib taat kepada suaminya. Perintah nurut, pergi jaga kehormatannya. Ya. Nah, karena dia tidak ada rasa suka, maka untuk mentaati itu susah. Nah, kalau tidak mentaati perintah Rasulullah kan jadi kufur. Maka dia tidak suka kekufuran dalam agama itu tidak suka daripada saya menjadi orang yang mengkufuri perintah-perintah Rasulullah nah, maka dia minta cerai kalau akhlaknya agamanya baik tapi wanita ini tidak bisa dipaksa untuk senang ya nanti ambil ketegasan saja ya sudah Padahal Nabi itu memerintahkan kalau kamu menikah cari suami atau istri yang tidak boleh hilang itu agamanya. Agamanya syukur wanita cantik atau suami yang ganteng ya, kaya, punya jabatan, terhormat, itu ya agamanya. Tiga-tiganya boleh hilang, satu tidak boleh hilang agamanya. Ini sudah katakan akhlaknya baik, agamanya baik, saya tidak mencela. Tidak mencela tentang agamanya. Tapi kok tidak bisa-bisa Syukurilah langsung Rasulullah perintahkan sudah kamu kembalikan mahar yang pernah diberikan kepadamu. Ya, kalau kamu gak suka, balikkan maharnya. Langsung suaminya suruh menceraikan dia. Hmm, jadi yang kafir itu bukan suaminya, ya, suaminya agamanya baik. Bisnisnya sendiri itu tidak mencintainya, tidak suka untuk hidup dengan Qais tadi. Maka dari itu Rasulullah, ya tidak kalau memang kamu tidak suka gugat untuk cerai yang namanya kuluk. Jadi dari kuluk atau gugat itu perceraian suami istri atas permintaan dan siapa? Istrinya. Nah kalau kamu minta cerai ya sudah. Rasulullah mengatakan kembalikan aja mahar yang pernah diberikan kepadamu dikembalikan sama suaminya perintah dah cerailah kamu dia tuh. Nah itu maksudnya. Apalagi brosur halaman 7 hadis yang atas. An Taubana kola kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin salat zaujaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Rawi Ibnu Dari Sauban ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja wanita yang minta tolak kepada suaminya bukan karena adanya sebab yang menyengsarakan, maka haram baginya bau surga. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila seorang istri yang minta cerai karena suaminya di penjara, apakah juga haram baginya bau surga Ustaz? Sebab istri tidak mau anak-anaknya hidup sengsara dan dia menikah dengan laki-laki lain. Mohon penjelasannya, Ustaz. Itu di penjara itu karena apa? Ya. Kalau di penjara karena penjahat ya wanita muslimat minta cerai dengan suami penjahat ya pantas. Ya. Nah, kalau di penjara itu karena apa? Maka saya tidak bisa menjawab, mesti tanya dulu sebab di penjara apa, gitu dah. Soalnya korupsi ya, korupsi gue mulai kayak gue gue kok. Ya dah, Ya toh? Iya Kadang-kala suami korupsi itu dorongan istri. Ya. Mas ini anaknya minta ganti mobil. Ya dah, Nah, yang satu minta ganti juga mobil. Itu mobil temannya lebih baik. Nah, udah. Dorongan istrinya, masa kita mobilnya ini terus oh, ganti Nah, demi menyenangkan istri terus dicolongke. Ya, korupsi. Nah, ketangkap KPK. Terus dipenjara. Lah kok dipenjara terus istrinya minta cerai? Ya. Wong sing nglebokke penjara tadi kamu gitu kok. Maka saya tanya apa sebabnya penjara itu? Kalau penjaranya seumur hidup berarti saya selamanya tidak punya suami, ya dah. Nah ya apalagi penjara seumur hidup itu mesti aneh sebabnya berat banget ya apa sebabnya? Ya apalagi masih dari halaman tujuh masuk ke halaman 8 hadis yang paling bawah set. Ani bin Abbasin anna mar'ata Sabit bin Qaisin ikhtala'at min zawjiha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda haidatin wa Tirmizi. Dari Ibnu Abbas bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam istri Sabit bin Qais pernah khuluq yakni menepis dirinya dari suaminya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya beriddah sekali haid. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istri Sabit bin Qais untuk beridah sekali haid. Ini menjadi sumber hukum bahwa idahnya wanita hulu adalah sekali haid. Sedang pendapat ulama yang memahami bahwa idahnya sama dengan yang ditolak itu apa dasarnya Ustaz? Ya kena jelas itu Pak. Kalau Nabi mengatakan yang flu itu satu kali haid Ya toh? Ulama yang lain berbeda pendapat. Wanita kulo adalah sekali head. Namun ada pula yang berpendapat bahwa idahnya wanita yang kulo adalah sama dengan idahnya wanita yang ditalak. Ya sama. Allah alam. Dasarnya apa? Dalam Quran malah. Ya, wanita yang cerai oleh suaminya itu idahnya salah satu Nah, Salah satu guru itu bisa berarti ada bisa dipahami tiga kali suci atau tiga kali haid itu dalam Quran. Ya. Nah karena itu ada dua pendapat, yang satu berdasarkan Al-Quran, yang satu berdasarkan hadis Nabi kepada ini wanita yang minta cerai pada suami tadi. Allah alam, sudah Allah yang paling tahu. Apalagi berkaitan dengan brosur. Saya digugat cerai oleh istri saya dan resmi cerai sudah satu setengah tahun yang lalu. Selama ini saya masih menafkahi anak dan mantan istri saya. Menurut hukum Islam, sampai berapa lama saya harus menafkahi mantan istri saya, Ustaz? Lah kalau anaknya itu memang dipiara oleh istrimu, ya selama anakmu itu masih dalam pemeliharaan istrimu ya belum dewasa loh kamu mempunyai kewajiban memberi nafkah anak tadi di samping itu kepada istri karena dia me memelihara atau didik anak-anakmu tadi lah kamu termasuk memberikan jadi bukan nafkah semacam memberikan suatu kewajiban tapi ibaratnya ini upahnya yang mendidik anakmu itu loh kalau kewajibannya selama dalam masa idah itu masih kewajiban seorang suami menafkahi anak dan istrinya selama masa idah. Kalau lepas masa idah sudah tidak ada kewajiban menafkahi istrinya, tapi menafkahi anaknya masih wajib. Nah kalau anak tadi memang masih kecil dalam asuhan ibunya, nah kamu memberi nafkah anak dan memberi nafkah yang memelihara memelihara anak dari istrimu tadi ya nah, kalau dari pelihara istrimu anakmu siapa yang melihara panggilkan orang kamu sih bayar nah. kalau kamu sendiri kalau masih kecil melihara sendiri kamu tentu gak mungkin gak bisa gak bisa kerja kalau kamu nanti melihara mau masih kecil terus kamu udah bisa kerja bagaimana nah itu uh, adapun Anak tadi memang tanggungan suami Sampai kapanpun tanggungan suaminya Ya Untuk memberi nafkah tadi Tapi Bu Eneng Istri suami zaman sekarang masa idah masih memberi nafkah Buang ora masa idah ora dikai nafkah Banyak suami yang tidak menafkahi istrinya lah Masih jadi istrinya aja karena tidak diberi nafkah Apalagi sudah dicerai ya maka jangan dah mudah banyak terus sekarang itu yang menilai atau yang mengambil hukum itu yang kira-kira menyenangkan Mbak suami laki-laki ya nikah lagi boleh nikah satu dua tiga boleh tapi memberi nafkah itu ras dipikir ke gitu Wah ini dia nikah kan boleh boleh tapi dengan syarat gitu kadang-kadang syarat itu tidak mau tahu yang penting bolehnya tok kalau begitu ya dolim Apalagi di kampung saya banyak wanita yang menjadi TKW. Setelah lama tinggal di luar negeri, kebanyakan wanita tadi minta cerai kepada suami. Apakah itu termasuk istri-istri yang dolin pada suami? Apakah permintaan cerai itu harus dituruti padahal suaminya masih cinta, Terserah kamu. Ya, lah kalau kamu laki-laki istri minta cerai pada suami, turuti cari ganti dua. Nah ya, iya. ngapa? barang pulang dari TKW minta cerai, lasing izin ke TKW dulu siapa? Ya, suami juga kan? Tadi kamu yang memberi jalan dia minta cerai padamu. Maka dia nggak boleh, wanita-wanita TKW nggak boleh Wanita tidak ada kewajiban mencari nafkah. Ya, terima apa adanya. Ya malah kadang-kadang yang nyuruh suaminya kok. Bu, gue nyambutuhkan yang luar negeri kono nek kene gue duit angel. lo kok orang gue sing mangkat malah istrimu. Ya. Kalau ini berangkat tenan, wah di sana kerjanya enak, gajinya besar, makannya pedus terus. <laughs> Kalau di negara makannya kan pedes terus. Lah mulai harus mangan pedes raineng. Ya. Nyambut TKW abot, koneng sawah, matun dan sebagainya. Wes. Akhirnya merasa penak neng luar negeri meneh, lo minta izin lagi datang ke sana luar negeri golek duit neh. Suaminya orang gagas neng orang izin ini njaluk pegat. Atau nah, setelah sampai di rumah ya wah kok rekoso ya melu bojo gigi padahal sebelum keluar negeri ya ya apa itu apa tenteng sudah dilakoni ya dah dari rumah gendeng disaponi <laughs> abot tenteng dilakoni bareng ngerti luar negeri wah mulai berat hasilnya maka itu suami-suami jangan mengizinkan istrinya keluar negeri nanti kalau, kalau kulino hidup ya banyak uang, kerja enak, wes mangan cukup, nanti pulang ke rumah tuh masih membandingkan kita jadi batu remajikan terus memandang suaminya itu rendah apalagi pulang dari luar negeri gue duit akeh ya wes lupa pada suaminya Wen duit opo Ini kan uang saya semua. Dia tidak mengira, tidak me, apa, melupa, dia melupakan bahwa saya bisa sampai ke luar negeri itu karena izin suami saya. Kalau tidak di sini, nggak mungkin kamu bisa berangkat. Maka paling selamat itu ya wanita jangan boleh kerja ke luar negeri. Nah, apalagi saya mempunyai suami yang hanya menuntut haknya saja. Selama ini saya yang bekerja, suami hanya di rumah untuk segala hal saya yang usaha. Karena saya capek, kadang saya menolak ajakan suami untuk pasutri. Berdosakah saya? Sudah saya suruh cari kerja, tapi sampai sekarang belum bekerja. Apa saya juga termasuk istri yang kufur terhadap suami, Ustaz? Oh, gue ya gelem. Ujungmu neng omah, kamu malah kerja kok mau kamu? Ya. Harusnya yang kerja itu suami, istri itu tidak wajib Mencari nafkah istri itu tidak wajib. Yang wajib siapa? Suami. Nah, kalau tidak mau kerja, ya lah. Ya, istrinya ya tidak mau kerja. Yang wajib itu kamu kok. Ya lah. Ya, maka itu, kalau dia tidak mau kerja, istrinya yang suruh kerja. Ya. Akhirnya menggantungkan menggantungkan pada istrinya padahal mestinya si istri tadi gantungkan nafkah untuk kehidupannya itu pada suaminya. Kalau istri kerja, tanya hanya membantu, membantu suami. Biar ekonominya, rumah tangganya jejak perekonomiannya dan sekolahkan anaknya bareng-bareng dibiayai bersama. Jadi sama-sama. Tapi status kewajiban mencari nafkah adalah suami. Istri hanya membantu saja. Malah jangan dijadikan pokok. Ya, Nah kalau memang semacam itu terus kamu menolak diajak suami karena mungkin kamu capek, kewajiban suami tidak dijalani. Nung <clears throat> enak-enak neng omah ngerti jaluk. Nah, <clears throat> nah itu kamu capek ya. Ya. Ya mestinya kalau status suami istri itu ya kewajibannya dijalankan, haknya diberikan. Jadi antara kewajiban dan hak itu harus dipenuhi. Jangan menuntut haknya saja, lupakan kewajibannya. Maka kewajiban suami itu menjadi haknya istri. Kewajiban istri menjadi haknya suami. Udah kalau masing-masing menjalankan kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, itu masing-masing haknya sudah dipenuhi. Maka itu jangan menuntut, apa, menuntut haknya, melupakan kewajibannya. Nah, maka kalau terjadi begitu itu, nah kalau orang yang mengkaji nah, harus kembalikan. Mari kita atur kehidupan rumah tangga itu sesuai dengan tuntunan, gitu dah, ya, dengan tuntunan agama. Jangan terbolak-balik begitu. Nanti kalau terbolak-balik begitu akhirnya jadi nggak baik. Kecuali kalau mang suaminya kondisinya lemah, nggak bisa kerja karena sakit fisiknya dan sebagainya Alhamdulillah Allah memberikan rezeki lewat istrinya. Kalau istrinya dengan ikhlas ya, mencari ekonomi karena membantu suami, suaminya dalam keadaan sakit atau habis sakit hingga tidak bisa kerja, ya, itu suatu kebaikan. Kebaikan bagi istrinya tadi. Gitu ya. ya kalau suaminya sehat walafiat, tidak mau kerja karena malas lah itu perlu disadarkan gitu wong mestinya kamu yang punya kewajiban kok malas apalagi saya dulu pernah bertengkar sama suami sampai terjadi pisahan sekitar dua minggu suami saya tetapi suami saya belum mengatakan cerai tapi suami saya mengajak rujuk kembali Terus kami nikah lagi, tapi tidak ada wali, hanya teman dekat. Walinya wali mudin. Itu wali apa? Walinya wali apa? Wali mudin. Hmm. Bagaimana Ustaz, masih sahkah perkawinan saya ini? Atas jawabannya ucapkan terima kasih. Dua minggu tadi apa coba pacaran mana? Pisahan sekitar dua minggu Ustaz. Pisahan. Pisahan. Pisah ranjang. Nah, nah, pisahan tadi apa sudah kata cerai atau belum? Belum mengatakan cerai. Nah, untuk cerai ya rasa rujuk, oh, udah belum cerai kok. Langsung disusul itu aja. Hmm. Lah namanya rujuk itu kalau sudah cerai. Pernikahan itu rusak karena kata-kata cerai. Kalau sudah cerai rusak sudah. Maka untuk kumpul kembali harus lewat pernikahan lagi. Nah, kalau tadi hanya meneng-menengan ya, mau pisah ranjang ning urung cerai, gitu. Ya udah sah rujuk wong urung cerai kok. Tapi neng-nengan setengah bulan itu salah, dosa. Ya, dosa tuh. Wong Islam tuh neng-nengan boleh paling lama berapa hari? Tiga hari itu sesama muslim apalagi dengan suami istri. Ya enggak perlu neng-nengan ya tanang negani masalahnya apa oh, berselisih lah kalau kamu berselisih Allah telah memberi tuntunan fa intanazratum fi syai'in farudhu ilallah wa rasuli kalau terjadi perselisihan kembali pada Allah dan Rasul Mengapa sampai terjadi perselisihan sampai memuncak menang tadi? Panggil aja, mari kita bicara. Kita baca, kita pahami Quran dan Sunnah Nabi. Ya, siapa yang harus membenahi diri keliru kita kedua-duanya ini mesti keliru, salah. Nah, kembali pada Quran, kembali pada Sunnah harus selesai. Karena Quran itu pendamai segala perselisihan, apalagi suami istri. Karena pendamai perselisihan, maka Quran mengatakan kalau terjadi perselisihan, jangan mengembalikan kepada akunya masing-masing. Suami berselisih dengan istri. Kalau ditanya suaminya, mesti yang benar suaminya mengakunya. Kalau yang ditanya istri, mengaku yang benar siapa? Istri. Padahal al-haqqu rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka kalau berselisih itu memang mencari kebenaran, mari kembalikan pada kebenaran yaitu Al-Qur'an. Nah, mesti benarnya kalau kembali pada Al-Qur'an dan kepada sunnah Rasulullah karena yang diwariskan oleh Nabi itu Quran dan sunnah. Maka dari perselisihan mari kembali pada Quran dan sunnah. Jangan tuh meneng-menengan. Meneng itu tidak selesaikan masalah. Ya walaupun nanti bisa ranjang terus kepengen kumpul lagi, tapi masalahnya tadi belum selesai. Hmm. Suatu saat nanti kembali lagi itu <coughs> menengan-menengan lagi. <coughs> Apalagi Bagaimana jika seorang istri minta cerai karena suaminya berzina? Apakah termasuk diharamkan masuk surga? Oh dan suami tidak mau mencerai lalu istri gugat cerai. Sudah betul apa salah tindakan istri tersebut <coughs> Kalau suaminya berzina, istrinya minta cerai itu betul. Ya. Karena suaminya itu mengkufuri menentang Allah, menentang Rasulullah. Ya. Zina itu mau melakukan hubungan seksual laki perempuan. Dan kamu punya istri yang halal. Kenapa kamu mencari yang haram? Dan zina itu dosa besar. Ya Samping itu kalau suka ganti-ganti pasangan itu khawatir nanti akan menimbulkan penyakit. Nah, suami istrinya gila itu jijik wah kau sudah mau ke sana nanti jangan-jangan penyakitnya kamu tularkan pada saya. Sudah cerai aja. Jadi kalau suaminya zina istri tidak cerai itu betul, tidak salah itu. Sebaliknya kalau yang zina istrinya suami yang mencerai juga betul. Karena pezina itu tidak pantas jadi suami seorang wanita muslimat atau wanita muslimat yang taat punya suami pezina atau sebaliknya itu nggak pantas. Enggak dibaca surat Nur itu ayat 3 Allah merangkat di situ wa hurima dzalika 'alal mu'minin <coughs> Surat An-Nur surat ke-24 ayat 3 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Az-zaniyatu la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah والزانية لا illa zanin زان musyrik Wa وحرم ذلك alal mu'minin Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ya, paham enggak? Wa khurima dzalika 'alal mukminin. Jadi laki-laki yang zina tidak menikahi wanita mukmin. Ya, kecuali dia yang menikahi wanita zina atau wanita musyrik. Sebaliknya kalau orang wanita zina, dia pantasnya itu juga menikahi wanita dinikahi oleh oleh laki-laki zina atau oleh laki-laki musyrik. Ya, kalau orang mukmin nikahi dengan laki-laki atau perempuan zina tadi haram maka wahuri madalika alal mukminin. Ya. Menikah yang sedemikian itu itu haram bagi orang-orang mukmin. Maka kalau saya punya istri kok zina, ya, cerai sudah. Dicerai. Kalau suami yang berzina, istri minta cerai, boleh. Halal, itu namanya disakiti. mereka disakiti kan? Disakiti hatinya. Karena mempunyai istri yang halal, kenapa kamu mencari yang haram? Itu boleh, minta cerai boleh gitu itu. Apalagi sebelumnya ada permohonan untuk memindahkan mobil. Ya. Yang pertama, mobil Isuzu Panther nomor polisi H 8471 MA, Fisip Semarang. Yang kedua, Innova hitam P1032 SD ya, yang diparkir di Jalan Ronggo Warsito karena mengganggu jalan. Mohon segera dipindah. Oh, yang punya STNK dilihat mobilnya tadi. Delok, mungkin punya SK lupa nomor mobilnya. Ya, apalagi? Dalam kehidupan keluarga anak kami, ada suatu permasalahan nyampe terjadi pertengkaran mulut Lalu suami dari anak kami mengusir anak kami untuk pulang ke orang tuanya dan berkata, "Aku sudah tidak senang sama kamu." Ya, tidak ya, Aku sudah tidak senang sama kamu. Yang jadi pertanyaan, apakah perkataan yang dilontarkan dari suami anak kami itu sudah termasuk tolak? Dan untuk merujukkannya kembali, bagaimana prosesnya yang dituntunkan menurut syariat Islam Ustaz? Belum, kalau dia tidak senang itu belum cerai. Siapa tahu aku tidak senang nyebar tengkar kok ya. Gitu. Sedo nengan tadi apa ya seneng? Ya, karena habis bertengkar sampai menang menengan itu mesti saling tidak senang. Tapi apa sudah otomatis kalau saling tidak senang otomatis jatuh talak? Enggak. Ya. Sekalipun istrinya, sudah aku tidak senang pada kamu, kamu saya cerai sudah. Kan? walaupun istrinya mengatakan enam kali cerai hari itu tidak jatuh. Tapi kalau yang mengatakan suami sekali dikatakan kamu saya cerai, sudah jatuh. Nah, kan memang yang punya, yang memegang cerai itu suami kok, lah kok istri yang mencerai, tidak hmm, bisa kan? Maka hati-hati kalau tidak senang Jangan kata-kata cerai. Sekarang baru tengkar, lantas tidak senang. Tapi nanti mungkin kamu senang. Sekarang ini baru tidak senang. Ya. Jadi kalau tadi belum mengatakan kata-kata cerai, talak, pegat, belum. Tadi belum jatuh cerai. Apa lagi? Bagaimana jika seorang istri minta cerai pada suami sedangkan si suami baru mengalami kecelakaan, yakni kakinya patah baru merawat si suami selama satu bulan, si istri sudah tidak kuat merawat dan merasa tertekan karena kondisi suaminya itu, Ustaz. Ya. Itu berarti suami mau gelem pena itu arah gelem masone. Ya, itu baru sakit sih San. Ya. Jadi istri kaya ngono disenangi sing disenengi duwite. Ya, wis sakit kon ngrawat Padahal ketika sehat bisa kerja tiap hari kasih uang guyang-guyu dia. Ya. Setelah sakit ya bisa kerja, mau sakit kok suruh kerja. Ya. Minta serai. Baru kalau es wis dah rekoso ciloko rasa dhewe aku pegah harus kowe tak tinggal gitu. Nah, itu wanita-wanita yang tidak berhak menempati surga gitu. Karena kejam pada suaminya yang boya rasa tepas lira, cerai ya cerai, kena wis sehat ngono gitu loh, Lah lara <laughs> kok ditinggal. Padahal ketika sakit perlu perawatan. Yang bisa merawat dengan dekat selain perawat-perawat ya, mesti istri lah yang berada di rumah. Misalnya luka apa tadi kakinya, ganti balut dan sebagainya itu kan perawat akan dibawa pulang ke rumah misalnya istri yang berhak. Lah kok malah nggak mau ya masih oh, tinggal pergi Coba bayangkan lah Sekarang kalau yang begitu itu ya Melupakan kebaikan itu namanya Ada Allah memerintahkan Walatan saufadlan penakum Jangan melupakan kebaikan Di antara kamu Ya Ketika suamimu belum sakit Masih bisa kerja Kebaikan berapa yang pernah kamu terima dari suamimu nah, Sekarang baru menerima Ya Tak bisa kerja satu bulan sudah bosan. Padahal kebaikan yang diperlakukan oleh suamimu kepadamu berapa tahun. Maka itulah yang menyebabkan kata Nabi kebanyakan wanita masuk neraka itu seperti itu. Ya. Karena masuk neraka karena apa? Karena kufur. Ya. Sahabat bertanya, apa kufur pada Allah ya Rasulullah? Bukan. Karena kufur pada suamimu dan suaminya. Kalau suaminya sepanjang tahun berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan sepanjang tahun, kemudian pada suatu saat dia berbuat sesuatu yang mengecewakan istrinya, berbuat sesuatu mengecewakan istrinya sedikit saja, kebaikan sepanjang tahun tadi hilang semua, seolah-olah kamu belum pernah berbuat baik padaku. Nah gitu lah. Nah itu istihtiam itu masuk neraka. Nah tidak syukur pada kebaikan suaminya tadi. Itu yang tiap hari dibacakan hadisnya oleh Ustaz Mas Duki itu loh. Ya. Wanita nah, kebanyakan masuk neraka disebabkan karena tidak syukur pada suaminya. Suaminya berbuat baik sepanjang tahun, Nanti ada sesuatu perbuatan yang mengecewakan sedikit saja, kebaikan sepanjang tahun tadi hilang semua seolah kamu belum pernah berbuat baik dengan aku. Nah. Apa lagi? Saya seorang wanita usia 23 tahun, sudah menikah 6 bulan yang lalu. Suami saya berusia 29 tahun. Kami menikah atas dasar perjodohan. Suami adalah seorang yang biasa ikut pengajian sedang saya baru sebagai peserta akad pagi, akad pagi. Meskipun saya menikah karena dijodohkan, saya meniatkannya untuk ibadah. Satu bulan dari pernikahan kami, suami mengaku bahwa dia adalah seorang gay dan dia menikah karena terpaksa. Gay itu. Ter, eh, terpaksa karena desakan keluarga. Serasa runtuh dunia saya karena ternyata saya menikah dengan orang yang salah. Saya sering ditinggal pergi sampai larut malam, bahkan pagi hari baru pulang. Dia tidak mempunyai rasa cinta dengan saya, dia lebih mencintai partner gaynya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bagaimana status pernikahan saya menurut syariat Islam Jalan apa yang harus saya tempuh? Apakah bersabar ataukah memilih bercerai? Cerai. Mohon penjelasannya Ustaz. Cerai. Kalau dia seorang laki-laki mencintai laki-laki ya, umatnya Nabi Lut itu. Ya Jadi kalau dia laki-laki cinta pada laki-laki, tadi sudah dikatakan toh, nikah dengan kamu wanita itu karena terpaksa. Ya, paksa mungkin digolek ke wong tuane gue sumur semene kok ndang nikah padahal dia akan mengatakan terus terang malu akhirnya nikah nuruti orang tuanya tadi tapi istrinya dibiarkan saja nyentuh pun tidak mau nggak suka kok dia sukanya dengan laki-laki nah itu tidak halal ya maka jangan lama-lama ya waktumu habis nanti masa muda habis disia-siakan sudah ketahuan semacam itu suamimu gak suka dengan perempuan, udah jangan mau diteruskan. Dah minta cerai aja, terangkan. Nanti ditanya lu belum lama kok cerai yang pengadilan TKI apa suami saya ternyata kayak tadi itu lah. Ya, ternyata dengan saya gak suka, sukanya dengan laki-laki lah gitu. Apalagi? Ustaz yang terhormat, saya mohon nasihatnya biar hati ini lebih tenang. Saya mempunyai anak perempuan pisah ranjang seumur anaknya. Gara-gara beda paham tentang menanam ari-ari. Menantu saya mau menanam ari-ari di depan pintu. Tapi saya sebagai orang tuanya tidak setuju karena tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Padahal dia itu mualaf. Akhirnya anak dan istrinya ditinggalkan tidak dinafkahi. Sekarang anaknya sudah berumur 20 bulan. Waktu anaknya umur satu tahun, istrinya yang menggugat minta pertanggungan jawab. Tetapi dia berkata, aku tidak butuh nyeraikan kamu. Jika kamu mau cerai, cari surat cerai sendiri. Terus sampai sekarang, anak saya terus pisah ranjang. Tapi Ustaz, dia tidak pergi pulang ke negaranya. Dia tetap tinggal di rumahnya, rumah yang kosong, jauh dari rumah saya. Dia orang Medan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Medan itu negaranya mana itu? Hmm. Kok pulang ke negaranya wong Medan, kowe wong Jawa ya padha-padha negarane sama, negaranya mana? Ya, Mula gulik bojo ki aja ndelok baguse, aja ndelok kayane ya udah tinggal semiliknya mestinya kalau dia tidak suka kepada orang tuanya rebutan hari-hari tadi ya. ya ya paling tidak dia tinggal rumah orang tuanya istrinya di bawah mestinya gitu ya. wah ini aku bertentangan karo orang tuamu wes ayo kita pulang aja ke Medan ya, nah istrinya di bawah mestinya gitu udah kok ditinggal anak bujune tinggal ya tidak memberi nafkah selama 20 bulan hampir dua tahun itu tidak memberi nafkah dan dia berkewajiban barang diminta pertanggungan jawab ya saya tidak akan nyerai kamu saya boleh surat dhewe lalu pas ini rahmani apa ragat senese kataku, itu ngeragati gitu itu laki-laki pengecut macam itu ya lebih baik kamu ya. ya. cari surat sendiri kalau memang betul yang kamu katakan loh ya, saya nggak tahu pasti. Kalau yang kebetul kamu katakan itu namanya suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Kalau masalah cekcok dengan orang tua kok istrinya dikatut-katut kayak kenapa? Apalagi masalahnya cuma rebutan hari-hari coba. Ya. Wes pendem ning kono ra entuk kudune nggih tak gawa mulai ning Medan kok tak ning ngarep lawangku ning Medan kono. Gitu ta selesai to. Nanti diluruskan kok malah mutung ya itu orang yang tidak mau kebenaran semacam itu. Ya, sebenarnya orang tua malah sudah maju loh pikirannya, yang masih muda malah masih tidak genah gitu. Coba hari-hari kena barang kotor kok dipendem ae ngarep lawang gitu. Padahal ngarepe lawang sudah ditegel bagus. Hmm? di keramik barang malah perselin apa apalagi marmer. <laughs> Lah, Gue ngarep mendem kuwi berarti harus Ngerusak tapi Nah, ngerusak di situ mau tinggal mendem hari-hari. gitu? Ya nah, itu karena keyakinan-keyakinan syirik tadi. Seolah-olah kalau hari-hari tidak dipendem di muka pintu nanti akan membawa tidak selamat pada bayinya atau ya pada ibunya atau apalah. Ya, seolah keselamatan dari situ. Nah, orang tuanya sudah pemikirannya sudah maju lah kok anaknya masih muda malah ya atau memang sengaja itu alasannya hari-hari pas tak tinggal ben aku rasa ngopeni anak bojo nah 20 bulan toh sene anawe atau gede tak parani meh mungkin gitu toh nah kena anak cilik neh tunggal lunga neh gitu itu memang lari dari tanggung jawab apalagi Ya selamat datang nih saya ucapkan saudara-saudara kita dari Jawa Timur Sumenep, Jember, Malang, Bitar, Surabaya, Gresik 275 orang ya. Kemudian dari Karikotes 39 orang. Jati Jatisono 2 eh, 15 orang Jati, Jati Jatisono 2 15 orang. Tadi ada juga dari Muko-Muko dari Lampung ya. Ya, saya ucapkan selamat datang semuanya. Dan dan Allah meridhoi kedatangan saudara-saudara semua ini dan bisa istiqomah Begitu kasihan ini tidak hanya ikut kasihannya tapi istiqomah di dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa agama tidak diamalkan nggak ada artinya apa-apa. Tapi perlu diingat kalau saya nanti mengamalkan agama yang benar mesti ada tantangan, resiko ada. Ya, lebih mau termasuk resikonya mungkin nah, rebutan hari-hari barang mau nurut tuntunan agama hari-hari dipendem ngendi wae kena lagi sing ora nurut tuntunan agama kudu nengar pelawang, ya itu kan sudah bertentangan tidak umum hari-hari kok ora dipendem pendem ngarep lawang ndak umum nanti kalau pendem ngarep pelawang kau malam kasih lampu gitu nah, sekarang modelnya pakai listrik ya mungkin lampu listrik gitu ha gue nyolok ya hari-hari ini mau itu keyakinan-keyakinan itu harus hilang kita tidak memberantas itu, kita berantas dari diri kita sendiri. Maka ngaji di NTA itu dididik akidahnya lurus dari segala bentuk kemusrikan. Tidak boleh kita percaya akidah kita kotor kecampuran musrik, Karena musrik itu najis. Jadi najis itu keyakinannya tadi, akidahnya tadi. Campur-campur dengan keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, itu keyakinan akidahnya, syariatnya, ibadahnya harus lurus, bersih dari bid'ah. Karena bid'ah itu dolalah, dolalah fin nar. Percuma kalau kita ya melaksanakan ibadah akhirnya akan diseret ke neraka. Ya, maka harus ibadah kita harus lurus, mengikuti yang ditontonkan Rasulullah atau sahabat-sahabatnya. Akidahnya harus bersih dari kemustrikan. Nah, ya, itulah dikaji di sini. Nah, di tengah-tengah kemusrikan, di tengah-tengah bidah campur baur dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar tadi, tauhid yang lurus, yang tidak lurus, di setengah tengah juga ibadah bercampur dengan bid'ah, lah kok muncul mesti tanpa asing. Ya, nyeleneh beda karo kancane. Nah, berbeda dengan yang lain inilah menimbulkan reaksi kebencian. Ya. Bagi orang-orang yang kurang akal menimbulkan kebencian. Tapi kalau orang yang akalnya genap, sehat, Loh, ini setelah ngaji no, amalannya kok berbeda. Apa yang dikasih ini? Nah, akhirnya ditanyakan. Oh, yang dikasih ini. Ya, lah dulu-dulu ya kita tidak pernah begitu harus sadar oh dulu-dulu saya beragama itu memang dasarnya hanya ikut-ikutan tidak pernah ngerti dasarnya krono seprene saya itu hanya ikut-ikutan bah-bahnya dulu bapaknya dulu ya yes, no terus kalau ditanya sumber dari mana pengamalan itu ya tidak tahu. Nah, setelah ngaji tahu. Oh ternyata setelah tahu, ternyata apa yang sudah kita laksanakan selama ini itu tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW di dalam ibadah dan dalam berakidah. Nah, maka harus kita tinggalkan. Kita ikuti yang benar, kita tinggalkan yang tidak benar. Nah gitu. Nah maka dari itu kalau kita ingin kepada kebenaran, yang lain tidak mau kebenaran, mesti tidak bisa ketemu. Sebetulnya kalau orang beragama betul, nggak masalah. Ya kamu suka begitu ya silahkan begitu. Saya masih suka begini, ya tak tekunane gini. Yang sudah tidak suka tinggalkan ya tinggalkan sudah. Di antara hubungan kita sesama Muslim itu ya, sekalipun berbeda paham tetap kita tidak boleh putus silaturahim. Maka berulang kali saya katakan tak, karena tidak tahu itu. Ya tak? Orang Islam sudah sholatnya tekun, jamaah yang masjid ya tekun, ya tak? malah wis ibadah haji barang, mulai diundang tahlilan rateko. Ya, marah-marah. Nenek wong ora gelem salat, tahlilan sergep malah ora apa-apa. Jadi sing wajib itu dalam Islam itu sholat atau tahlilan? Nah, kan sholatnya kan. Lah pun dijak tahu tidak tahu, dijak tahu, tahu gelem, ya ora apa-apa tapi dia sholat Ya orang muslim saudara saya. Sing ora gelem ya wis, Nah, sing gelem ya rasa dipaksa untuk mandek. Sehingga antara kamu dan aku masing-masing ya beramal menurut yang diyakini nanti balasannya dari Allah. Lana amaluna walakum amal. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Kamu tidak usah memaksa saya ikut dan kamu juga jangan memaksa saya untuk berhenti. Dan nanti serahkan saja pada Allah. Dan kalau sudah begitu enak. Kita berpikir yang dilandasi agama seperti itu. Menghormati keyakinan, menghormati perbedaan saudara-saudara kita. Bisa menerima perbedaan. Jangan setiap beda dengan dirinya dianggap musuh, dianggap lawan seolah-olah sudah bukan saudara saya karena beda. Ya. Kalau beda itu masalah pokoknya, ya, yang berbeda itu hanya masalah-masalah kecil aja kok. Kiblatnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama. Yang berbeda hanya malimah kecil. Kenapa kamu harus putus? Nah, itu harus diluruskan, Maka ini data kita dari Jawa eh, Timur, dari Kalikodas itu Klaten ya, dari Jatirosono Negeri dan dari yang lain yang belum diketahui datang ini mudah-mudahan lah Allah memberikan kekuatan iman, kemantapan dalam mempelajari agama dan tidak ragu-ragu untuk mengamalkan dalam kehidupan. Walaupun mungkin sudah terbayang resikonya. Nah Allah mengatakan orang yang beriman yang benar itu summa lamyar tabu Kemudian dia tidak ragu-ragu untuk mewujudkan iman itu nggak ragu-ragu. Sekalipun dah, dah kita saya nanti kalau mengamalkan gini mesti dikucilkan, mesti disorot masyarakat, mesti dicaci maki dan sebagainya dan sebagainya, tidak peduli. Karena sudah diniati aktivitasnya lillahi robbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Kalau semua itu lillahi robbil alamin, tidak perhatikan manusia, kamu suka boleh, tidak suka boleh kalau suka biasanya memuji, kalau tidak suka mencela. Pujian dan celaan tidak usah dihiraukan. Kita terus beramal menurut sesuatu ketunan yang benar. Ya, apa lagi? Masih ada Zat, tapi sebelumnya pemberitahuan. Mobil Kijang Grand nomor polisi AA 8742LE warna abu-abu yang diparkir di SMP 10 lampu masih menyala. Nah. Ayo, ya, di Pertanyaan berikutnya, ya. Saya berusaha. seorang suami yang mempunyai satu orang istri dan dua orang anak. Pertanyaan saya, istri saya kalau pas lagi salah ngomong, suaranya keras dan kencang. Yang demikian ini apa termasuk kufur pada suami Ustaz? Tidak, suara keras kencang ini soalnya gue rakrungu. Ini orang banter. Ya udah mosok itu salah ya toh nggak apa-apa ya bicara keras tuh boleh saja karena memang nek tidak keras suaminya mungkin nggak dengar ya ya nggak apa-apa boleh bicara keras tuh boleh biar ceto gitu loh tapi jangan bicara keras unek-unek ke suami lain ya unek-unek ke suami keras kan nggak boleh ya Jangan sok suka berani ngundang-undang ke suaminya, ya. Nah, oh suami itu kata Nabi, andai kata manusia itu boleh sujud kepada manusia lain, saya perintahkan istri-istri itu sujud pada suaminya. Nah, sampai digambarkan tak? kalau manusia itu boleh nyembah pada orang manusia lain, istri-istri itu suruh nyembah pada su suaminya. Itu menunjukkan ketaatan istri itu sampai begitu pada suami yang dikata boleh sujud suruh sujud tapi karena sujud kepada selain Allah tidak boleh maka tidak perlu sujud nah itu maksudnya si istri itu harus tunduk patuh taat kepada suami selama suaminya benar karena in innama ta'atu fil ma'ruf taat itu hanya dalam kebenaran Baikanlah la ta'ata di makhlukin fi maksiatillah tidak boleh taat kepada makhluk termasuk pada suamimu selama suami itu mengajak maksiat kepada Allah. Tidak boleh ditaati. Ya kan? Oh suruh sujud tuh malah getah-getah kan tidak boleh kan? Lelaki yang masalah apa gitu. Suami juga begitu, sebaik-baik suami itu yang paling cinta kasih sayang kepada istrinya. Maka itu kalau kewajiban itu dilakukan rumah tangga itu enak, harmonis. Eh, lepas kontrol ya kadang motor dicanda gitu ya isine otak gue dicanda isine otak apa aja isine kepala nah, otak nek kromo inggile polo nah, <laughs> polomu ini ngendi ya <laughs> nah itu dah di luar apa meneh muni karo suamine ya dah ndak baik sama sekali maka Islam itu sangat indah padu yang nganggo tembung sing apik naik soal dianjur ke di rumah tuh naik iso ya wong Jawa itu karo suami nah, itu boso sing semua Dengan suami itu boso sing di tempat terpilo, Ya, boso sing aja muku. Nah siangnya karo suamine ya Pak mau muni patu ya itu ini nganggo kromo injil ya kan tetap sopan nyuwun pangapunten mas paningal panjenengan menikah oh. Lah wonten seret wonten mriki ya ditendang paningalipun kan. lah aja matamu ini ning endi. Wah, <laughs> wis ra ning api ya, nek ngono. Nah, maka itu saya bicara kepada oh pada suami saya harus saya hormati. Ini pada istri saya harus saya hormati, saya sayangi wong. Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu pada istrimu Aku orang yang paling baik pada istri Nabi itu Maka sedang kita dicontoh apa diperintah oleh Allah Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah dan yang baik Maka kalau mau ya menjadi contoh yang baik sebagai seorang suami Contohlah Nabi bagaimana sikap terhadap istrinya Istri juga begitu bagaimana sikapnya terhadap suami Nah itu kalau dilakukan menurut kewajibannya masing-masing Rumah tangga itu tidak akan cekcok. Kalau terjadi cekcok, Mau namanya manusia bisa saja, tapi segera selesai. Karena rujukannya itu jelas kembalinya pada Allah dan Rasul, mesti selesai. Apalagi suami saya selingkuh, awalnya tidak ketahuan dan berjalan mulus. Namun lama kelamaan ketahuan juga. Suatu hari pas suami di rumah selepas pulang kerja, ada telepon dan SMS. Saya perhatikan telepon itu diangkat lalu dimatikan. SMS dibaca lalu dihapus. Ditelepon sampai lima kali tidak dijawab. Lalu saya tanya, ada apa? Ditelepon kok dimatikan terus? Dia menjawab, tidak ada apa-apa. Hati saya curiga, lalu aku minta HP-nya. Sini HP-nya, coba aku lihat. Tapi dia tidak mau dan tidak memberikannya. Lalu aku bilang, kalau tidak ada apa-apa, kenapa nggak boleh dilihat? Pasti ada apa-apa. Lalu dia berikan HP itu. Dan wanita itu menelpon lagi, tahu kalau aku yang jawab lalu dimatikan. Dan tidak ditelepon lagi. Lalu aku tanya, lalu aku tanya suami, "Benarkah kamu selingkuh?" Dan dia menjawab, "Ya, benar." Lalu aku ambil HP itu dan aku banting sampai tiga kali dengan harapan dia jerah. Hatiku hancur, lalu aku bilang, sekarang pilih aku atau dia. Suami menjawab, aku pilih kamu. Dan suami minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Lalu aku maafkan, setelah itu kami pun baikan lagi. Satu bulan berjalan, ternyata suamiku mengulangi yang kedua kalinya. Dan berjalan mulus. Karena saya tidak menaruh curiga, tetapi saya perhatikan dari wajahnya, kelihatan kalau suami menyimpan sesuatu. Selang satu bulan lagi, suamiku mengulangi untuk yang ketiga kalinya. Awalnya mau berangkat pergi, saya sudah curiga saya tanya, mau kemana Pak? Dia menjawab, mau nyervis ke. Servis kok pagi betul, apa sudah buka? Dia jawab, biar sama mau beli cat. Ya sudah, kenapa aku terlalu curiga? Aku buang rasa curiga itu, aku percaya saja. Setelah pulang, aku tanya, Pak, ke kok dari pagi sampai sore, yaitu jam 8 sampai jam 3 sore. Suamiku menjawab, nek ra percaya mbok mau melu. Lalu aku jawab, mbok mau aku diajak. Dia terdiam. Malamnya anak saya bilang, "Bu, bapak punya HP baru." Saya sempat kaget. HP yang dulu saya banting masih di rumah dan sudah rusak. Ternyata selama dua bulan suami beli HP tapi tidak dibawa pulang. Dan ternyata ke motor itu tidak benar-benar ke, tapi selingkuh dan kencan lagi dengan wanita yang ditelepon dulu. Ya Allah, berilah aku kekuatan, berilah aku kesabaran, dalam hati aku menangis meraung-raung. Lalu aku kumpulkan keluarganya dan kami mengadakan sidang kecil. Suamiku terdiam, tidak bisa menjawab sedikit pun. Wajah kelihatan bingung, badan jadi panas dingin. Ustaz, suamiku tak suruh memilih pilih aku atau dia, dia jawab pilih kamu. Karena sering disakiti, tak ajak pisah ranjang, dia juga tidak mau. Saya suruh pergi, terserah mau pergi dengan wanita itu kemanapun, tetapi pulang kembali. Kalau aku yang pergi, kasihan anak-anak dan bapak saya yang sudah tua saya minta diceraikan tetapi dia tidak mau. Saya trauma karena berulang kali dikhianati. Pertanyaan, saya ingin belajar menyayangi suami seperti dulu. Kadang rasa benci muncul bila melihat raut wajahnya. Dan kadang-kadang saya merasa berat untuk melayani karena teringkat pengkhianatan itu. Apalagi kalau diminta uang jajan anaknya, bilangnya tidak punya buat sewa hotel aja punya, masa dimintai jajan anaknya tidak punya. Ustaz, apakah saya termasuk kufur pada suami? Karena saya belum percaya 100% pada suami Ustaz. Kamu tadi sudah diterangkan baru saja ini Ya, dalam surat Nur ayat 3 tadi loh. Kan diterangkan kan, kalau memang suamimu suka zina begitu, kamu itu tidak halal ya kan dan masa kowe pilih aku apa pilih kono ya pilih kowe ya wes mau dijawab pilih kowe ini wes ayam gitu kan ya nek ning pilih kowe nek ning jaba pilih kono kan gitu kan Jadi kalau apa yang kamu katakan itu betul, suamimu senang selingkuh, itu lebih baik ya tidak diteruskan karena itu tidak halal. Tidak halal itu berarti haram. Jadi gitu kan? Tentang ini menurut aturan agama dalam surat Nur ayat 3 tadi, kalau laki-lakimu suami suka zina, ya kamu wanita muslimah tidak halal dan sebaliknya kalau yang suka zina perempuannya suaminya wanita awal laki-laki yang baik, muslim taat ya tidak halal. Maka bohong itu pangkal kejahatan. Dan kalau sudah begitu orang berbuat selingkuh, berbuat zina, berbuat maksiat kok sampai ketahuan tuh mesti tidak hanya sekali, berulang kali. kalau sekali itu biasanya masih ditutup oleh Allah diberi tangguh mumpung belum dibuka oleh Allah kamu bertaubat berhenti ah, menekat kalau nekat dibuka oleh Allah pintu kesenangan berbuat maksiat makin banyak makin leluasa nah di tengah-tengah menikmati kemaksiatan tadi setara setiba tiba sekonyong-konyong datangkan azab Allah coba dibaca surat Al-An'am ayat 44. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya. Yeah. Jadi kalau diingatkan, diingatkan, diingatkan, tidak mau ingat, dihujul oleh Allah. Malah pintu kesenangan berbuat maksiat dibuka makin leluasa. Ya. Nah, setelah dia lengah, sedang menikmati kemaksiatannya tadi, leluasa tadi ya, tiba-tiba datang azab Allah secara mendadak, sekonyong-konyong itu mendadak, yang tidak diduga-duga. baru dia akan mengerti akibatnya. Maka kalau berbuat maksiat, apalagi selingkuhan sampai konangan itu mesti berulang kali. Nah, kalau sekali itu biasanya masih ditutup, coba dibaca lagi surat Ibrahim 42 itu. Ditutup oleh Allah. Ya. Masih diberi tangguh untuk berpikir mumpung rong orang, kamu taubat memperbaiki diri atau merasa aman sehingga kamu akan lebih meneruskan perbuatan jahat jahatmu itu. Baca. Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 42. Wala تحسبن ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin ليوم fihil فيه Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya, kan? jangan dikira lalai kalau kamu berbuat dosa, berbuat maksiat, ya tidak diketahui orang sembunyi-sembunyi. Jangan dikira Allah juga tidak tahu. Allah itu tahu. Di mana aja kamu berada itu Allah tahu. Apapun yang kamu lakukan Allah tahu gitu loh. Maka kalau manusia berbuat tidak baik itu berdosa kok yang lain tidak tahu jangan dikira Allah juga nggak tahu. Allah masih membuka kesempatan kamu, mama istilahnya di situ memberi tangguh. Apakah kamu berpikir mumpung ke, ke perbuatan kejimu tadi belum diketahui orang kamu bertobat? berhenti tidak meneruskan kejahatannya atau merasa di tempat itu kamu berbuat sesuatu maksiat kamu merasa aman terus kamu teruskan di sini aja aman terus kamu teruskan nah dibuka oleh Allah dalam surat Al-An'am 45 apa surat Al-An'am tadi 44 tadi malah dibuka kesenangan kalau kemarin hanya lewat pintu belakang nanti bisa lewat pintu depan bisa lewat leluasa gitu loh Eh, dengan keleluasaan berbuat maksiat tadi secara tiba-tiba Allah datangkan azabnya yang tidak disadari. Ya, apalagi berkaitan dengan proses sementara cukup. saja. Ya, mari kita jawab pertanyaan yang lalu. Tanggal 30 Desember nomor 24 Ustaz. Bagaimana hukumnya Bila seorang istri yang selalu menuntut materi kepada suaminya dan suami selalu memberi dan mengabulkannya, tetapi istri masih menuntut lebih karena suami tersebut mampu Ustaz. Ya. Menuntut atau meminta? Kalau meminta suaminya boleh ya tidak masalah tuh. Ya. Apapun yang diminta oleh olehnya suami bisa menuruti ya, bahwa setiap yang diminta dituruti terus, boleh tidak apa-apa. Suami menuruti permintaan istri. Nah, karena menuruti terus, tentu suami juga tahu permintaannya itu untuk apa. Kalau diminta untuk pemborosan, diminta untuk perbuatan yang tidak baik, diminta untuk berbuat maksiat, nah tentunya kalau suaminya muslim, ngerti tuntunan, mestinya tidak boleh. Ya, harusnya tidak boleh. Tapi saya minta kok untuk apa? Ini Pak, minta ini untuk ikut turun radio ini mau beli radio untuk memperbaiki ini untuk izin TV untuk oh gue masih oh ya boleh kasih malah tambahin sesuk jalur nek kayak ineh gitu Nah, itu namanya memberinya tahu istri minta uang untuk suaminya tadi ternyata disalurkan di jalan Allah itu baik tuh. Ya. Nah, dikai minta wingi jaluk urung-urung entek jaluk meneh gua apa lah ternyata untuk pemborosan tadi kancane setan suami mesti tidak memberi maka istri minta tadi suami memberi boleh ya kalau memang ada apalagi lebih tapi suami harus waspada untuk apa ini kalau untuk maksiat nah larangan untuk pemborosan juga dilarang karena Allah mengatakan wala tawanu alat ismi Bukan udwan. Jadi kalau memang mintanya kepada suami tadi ternyata untuk berbuat dosa, pemborosan, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, nah itu harus tidak diberi. Kalau memberi namanya membantu dalam perbuatan dosa. Sedang Allah memerintahkan ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan mengarah kepada ketakwaan. Maka kalau suaminya ada, eh, mumpung suami saya ada, ya mau ikut andil beli ini beli itu tak minta uang sama suami ya suami nanti karena tidak tidak tahu daripada uangnya nanti malah tidak genah ya tak arahkan untuk ikut andil ini ya boleh nah, tidak salah itu apalagi keponakan saya ditinggal suaminya sudah 10 tahun lalu menikah lagi dengan laki-laki dan sekarang sudah punya tiga anak Sedangkan suaminya yang dahulu tidak tahu rimbanya. Yang demikian itu pernikahan keponakan saya dengan laki-laki yang sekarang itu bagaimana Ustaz? Ya, sah saja 10 tahun. Karena kabar sisan wajib urip mati, cuma tidak tahu kan. Nah, mestinya kalau mau nikah itu minta dulu eh, keputusan ke pengadilan. Sampaikan suami saya sudah 10 tahun tidak tahu alamatnya, tidak pernah kontak, tidak pernah kirim nafkah, tidak pernah hubungan dan sebagainya. Nah maka minta diceraikan oleh pengadilan tadi. Baru nikah. Ya, ada yang lain. Itu boleh, tidak ada masalah itu. Apalagi saya kuliah di perguruan tinggi seni di Surakarta Mengambil jurusan seni rupa murni Baru semester 2 Saya suka menggambar makhluk hidup saya suka menggambar makhluk hidup, tetapi bukan yang untuk disembah. Dan pada semester berikutnya akan diajarkan menggambar atau melukis anatomi, yakni manusia telanjang. Tujuannya hanya untuk mempelajari. Dan bila saya tidak mempelajarinya, saya tidak akan lulus. Tetapi saya tetap merasa ragu, apakah seperti yang saya lakukan itu dosa atau tidak. Padahal saya menggambar manusia biasa saja Ah, yakni tidak telanjang. Saya tetap dihantui rasa cemas dan rasa berdosa. Untuk itu mohon solusi dan masukannya agar saya lebih tegar untuk menjalani belajar tersebut tetap. Karena hati kecil saya berkata, saya mengambil kuliah seni ini adalah sebuah tantangan dan penuh resiko Nah, kenapa mengambil jurusan saja yang banyak tantangan atau tidak mengambil jurusan yang tenang, belajarnya senang kan Tidak gitu? Hmm? Ya. dan sekarang apa tuh risikonya, tantangannya apa? Kamu gambar makhluk hidup nanti suruh memberi nyawa di sana. Ya. Kalau disuruh Allah memberi nyawa, baris saya dan buatan sakit ya Allah gitu. nggak bisa. Di sini sudah saya pernah keluarkan tentang gambar, patung, brosur sudah pernah dikeluarkan di sini. Jadi manusia menggambar makhluk hidup itu boleh saja asal ya yang tidak disembah atau yang tidak memungkinkan untuk jadi sesembahan. Boleh, tidak apa-apa. Nah, sekarang gambar manusia yang telanjang untuk diketahui analisa otot-ototnya, urhan-urhan tubuhnya itu untuk dipelajari boleh, ya. Apalagi itu bermanfaat untuk kedokteran itu, ya. Dari orang yang ahli gambar no, Dokter Arab nyinau urat jurusan ke jantung tuh mana? Raisa no. Mau digaya itu? Enggak bisa kan? Dia ada gambar. Kalau gambarnya tadi kamu katakan tujuannya untuk dipelajari, berarti manfaat. Manfaat boleh itu. Dengan mempelajari itu anatomi manusia tampak ya. Sehingga nanti untuk mempelajari terutama yang jurusan kedokteran mempelajari ini manusia ini organ tubuh manusia urat eh, otot-ototnya manusia, fungsi alat-alat manusia tahu. Ya. Tapi itu nanti dokter kan calon mengobati, ya. Jadi bengkelnya manusia kan ini harus mengerti onderdile, no, orang ngerti bengkel, bengkel orang ngerti onderdile, no. nah, gimana? Jadi kalau tujuannya membawa manfaat itu boleh, tidak masalah. Ya. Apalagi saya ikuti jamaah tablik dakwah yang dilakukan dengan bersilaturahim dari rumah ke rumah dan lebih ekstrim lagi daripada MTA yaitu catian, hinaan dan ujian hati dari masyarakat luas. Apakah dakwah saya itu termasuk benar Ustaz? Bagus itu yang dilakukan oleh jamaah tablik ya dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah itu bagus. Ya Allah mengatakan wa man ahsanu qaulam mimman ta'a ilallah. Ya, Jamaah tablik itu datang, masuk ke rumah-rumah orang. Tujuannya untuk apa itu? Yang sudah yang tadi ikut tadi loh, masuk ke rumah-rumah orang untuk apa? Diajak untuk sholat ke masjid kan bagus ya. Miman ilallah. Jadi dipanggil untuk sholat ke masjid. Wa amila solihan dan untuk diajak beramal soleh bagus ini. Jadi dakwah yang dilakukan oleh jamaah tablik masuk ke rumah-rumah kadang kadangkala diterima dengan senang, kadang kadangkala dicaci maki itu resiko dakwah. Oh, lagi nyambut gawe itu monggo Bapak kita pergi ke masjid berjamaah saya, kan, Wes nang masjid dhewe kono sangat sangka aku lagi nyambut gawe. Nah itu ya diterima dengan senang, iso baleni neh itu lho bagus itu orang. Ora oh jalan wong kafir gitu. Ajak nah, yang masjid ragilem lah. tidak jangan begitu. Lah itu sabar jamaah tabligh itu datang ke rumah-rumah, memanggil orang diajak sholat mau ya syukur, tidak mau ya tidak marah itu bagus itu. Nah, nang masjid sholat ya. Ya. Ya neng masjid, yang masjid. Nah, kalau sudah biasa, dulu mau ke masjid sebetulnya datang ning belum ngerti carane, ya. Kadang-kadang nek -kadang, neng ngajak nang masjid aku kepiye gitu. lah ternyata ada orang mengajak. Nah ini jadi kebiasaan. Jadi dakwah itu bagus. Datang masjid-masjid ngajak orang untuk sholat jamaah di masjid itu baik. Nah, perkara dicaci maki orang itu resiko. Nah, apalagi sudah lama sekali ketika suami saya masih ada mempunyai pinjaman di kelurahan, yakni mendapat dana IDT dan dibagikan ke 11 RW. Setiap kelompok anggotanya 30 orang untuk disimpan pinjamkan. Tetapi setelah Bapak Lurah meninggal dunia, otomatis simpan pinjam itu berhenti dengan sendirinya. Memang ada lurah penggantinya, tetapi dia tidak mau. Katanya bukan urusan beliau. Hati saya terusik setelah rutin mendengarkan kajian di radio MTA. Dulu sebelum mengerti, saya tenang-tenang saja. Apakah saya harus mengembalikan pinjaman tersebut sedangkan saya hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga setelah suami saya tidak ada. Lalu bagaimana dengan suami saya? Karena dahulu yang pinjam untuk keperluan keluarga bersama suami saya, Ustaz. Ya. Jadi kalau memang kamu pinjam terus mau mengembalikan, dulu yang ngurusi Pak Lurah. Jadi lurah sekarang nggak mau. Lalu balikan kemana kamu? ya kalau Pak Lurah yang mengadakan yang mempunyai ide dulu pengembalian pinjaman ya Pak Lurah nanti akan diterkan pada yang lain ya itu nah, ternyata lurah penggantinya tidak mau tahu ya sudah mau kembalikan kemana kamu yang ngatur lurah lurah wis mati ya sudah tidak usah dikembalikan sebab nanti dikembalikan rene yang nompo Nah, syukur dibangkitkan kembali hidupkan itu sampaikan pada Pak Lurah dulu itu masalahnya begini dari simpan pinjam untuk menolong penduduk yang kesulitan nanti pinjam dari situ dikembalikan lagi ke situ lagi itu hanya bergulir lurahnya belum mau ya sudah apalagi saya seorang suami mempunyai dua anak laki-laki semua saya menikah tahun 1990 sedang pada waktu itu bapak calon istri saya di Kalimantan Timur sehingga tidak bisa pulang untuk menjadi wali. Kemudian beliau mengirim surat kuasa yang isinya menikahkan saya dengan anaknya yang sekarang menjadi istri saya. Bagaimana dengan pernikahan saya seperti itu? Apakah sah Ustaz? Ya, menikahnya sah gimana? Kok ragu-ragu tidak sah itu kenapa? Hmm? Yang menikahkan tadi siapa? Siapa yang nikahkan? Melalui surat kuasa, Ustaz. Nah iya, yang nikahkan siapa? Nah, naib. Nah, karena bapakmu di Kalimantan tidak bisa pulang. Nah, padahal walinya kan masih ada bapak bapakmu itu sendiri. Nah, kirim surat. Nah, untuk beri kuasa yang ditunjuk untuk menikahkan anaknya sah saja. Sekarang apalagi lebih canggih kalau tidak bisa beri surat, lebih cepat telepon ya boleh menyerahkan karena eh, jauh dan dari Kalimantan untuk untuk menikah karena tolong ya Pak Naif nah, tolong nikahkan anak saya itu saya tidak bisa pulang lah gitu telepon juga boleh surat kuasa juga boleh ada penyerahan dari walinya lah namanya sah nikahnya sah apalagi apakah benar MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang menghalalkan bisnis bisnis trading. Trading itu perdagangan, tetapi yang diperdagangkan sejenis forex, komoditi, indeks, option, dan future. Sedangkan teman saya, bisnis forex, yakni perdagangan uang asing melalui sistem online. Katanya, bisnis itu diperbolehkan dengan syarat free swap. Karena swap itu sama dengan riba untuk itu mohon jawabannya Ustaz. Ya, tanya aja ke MUI saja, oh. wong yang menghalalkan MUI kok. Tanya saya yang tidak tahu Nah Tabayin aja ke MUI apa betul MUI menghalalkan perdagangan jenis ini, nah itu tanya ke MUI. Paling tidak kalau tidak ke MUI pusat ya MUI daerahmu. Ya, MUI mesti tahu itu. Misalnya kamu dari Karanganyar ya tekan MUI Karanganyar. Ya di Solo tanya ke MUI Solo kalau itu memang keputusan larangan tadi atau pembulian tadi dari MUI pusat MUI daerah mestinya diberitahu ya tanya aja kepada MUI daerah Musana apalagi Alhamdulillah saya dan keluarga sudah bisa meninggalkan apa yang biasa dilakukan masyarakat umumnya dan saya sudah menghadiri kajian akad pagi ini 6 kali kalau saya mendengar acara silaturahim pasti menangis dan acara tersebut yang menjadi motivator saya untuk berangkat mengkaji ke sini. Saya berpikir yang jauh saja bisa datang. Kenapa saya yang dekat kok tidak berangkat? Ustaz, mohon diterangkan kepada istri tentang kewajiban memakai jilbab dan ketaatan terhadap suami karena istri saya mendengarkan di rumah Ustaz. Wah, dia mau tidur loh dengar-dengar gimana. Kalau ngerti ya di rumah dia mau tidur loh. Ya dah. Kalau ingin istrimu bisa pakai jilbab rutin, jangan ngaji se. Di pintunya masuk Islam itu bukan jilbaban. Pintunya ya tahu dulu tentang Islam. Kalau dia tahu tentang Islam, dia tentu akan mengamalkan tuntunan Islam itu. Ya kalau belum tahu bagaimana? tempatnya jilbab oh, panas-panas jilbaban sumo mas asalnya sumo anda nah, ngerti dikiranya jilbab itu pakaian orang ibadah haji atau orang tilik haji atau kalau pakaian akan berangkat ngaji lah gitu aja menyang pasar beda meneh dah lagi pakaian ngaji ngene tilik haji ngene neng pasar ngene ya kan beda-beda karena tidak tahu maka suruh ngaji aja nanti kan udah ngaji dengan rutin dia tahu sendiri Ibab itu bagi wanita wajib apa sunnah apa haram apa nanti kan tahu sendiri. Ya, kalau sudah tahu tidak usah kamu suruh. Ya, otomatis dia akan membenahi dirinya sendiri setelah memahaminya. Apalagi saya seorang janda 40 tahun, insya Allah aktif ke akad pagi, tetapi belum ikut ke binaan di daerah saya karena binaan waktunya malam. Saya dicerai suami karena dia tidak tanggung jawab sering merantau sedangkan saya merawat dua orang anak. Kami tidak sejalan, apalagi saya mengaji di MTA. Ketika dulu saya bekerja di Jakarta, suami katanya mau menceraikan saya dan sekarang sudah proses. Tetapi saya tidak hadir dalam sidang, ketimbang nanti prosesnya tidak kelar. Uang dan motor saya dibawa oleh suami saya itu, katanya akan segera dikembalikan tetapi nyatanya tidak segera dikembalikan. Terus terang Ustaz, saya minta tolong untuk dicarikan pendamping yang bertanggung jawab dan ngaji. Sebab lama-lama saya juga tidak kuat hidup sendiri tanpa suami. Saya ingin menjadi wanita yang solehah. Ya, bagus ini. Kalau tertawakan lucunya nengendi. Dia orang terus terang hidup sendirian tuh gak enak hidup sendirian tuh gak enak ya apalagi wanita tentu butuh pengayom pelindung butuh sesuatu butuh suami itu wajar itu dah fitrah manusia maka kalau ada janda kata Nabi itu supaya segera dinikahkan termasuk yang harus disegerakan itu kalau janda segera nikahkan orang mati segera dikubur hutang segera dibayar gitu loh ya. Itu perlu. Jadi ada ini tadi seorang janda sudah 10 tahun. Sudah lama. Ya, kepingin menjadi pendamping lagi. Itu kan bagus. Nah sekarang tinggal saudara sedari kalau ada yang siap, saya siap mendampingi. Lah tinggal gitu dah. Ya, saya siap mendampingi. Nah, ada enggak yang siap ini? Lah, lah jandanya sudah mengatakan siap mencari pendamping, tinggal diantara bapak-bapak ini ya atau yang siap mendampingi nanti ketemu saya nah, B dan tidak harus duduk Joko ya boleh ya, mendampingi kok ya memang Islam ya begitu dibang meneng-meneng lain, ngampet orang enek wong sing ngerti tidak ada solusi maka terus terang terus terang tadi bukan menawarkan diri berarti murah tidak ya Bukan wanita murahan, bukan tidak, itu justru wanita yang punya harga diri. Nah wanita murahan meneng-meneng langsung golek dhewe wis rasa nikah barang wes Pendamping ya ta. Nah ini terang-terangan. Mengapa disampaikan di sini? Karena tahu di sini masih ilmu. Nah menjadi pendamping mesti ya tenanan menurut turunan agama kan gitu kan. Orang sing main-main nah. Kemarin juga yang datang suruh carikan jadi datang gak nih kemarin tuh. Turung dibujuk wis tekan kumpul peng pitu karo peng telur Hmm. Seminggu tujuh kali dengan tiga kali itu bagaimana? Banyak mana? Lo kurung iso ngitung telur karo itu kok. Harus nikah. Ndak datang sekarang. Hmm. Itu kan? Itu bagus sekali tuh Jadi setelah ada kita Nah itu kan kita ya kasihan Meresana kita mempunyai kewajiban untuk mencarikan pendamping Maka ini saya tawarkan juga Kalau bapak-bapak ada yang siap mendampingi Nanti ketemu saya lah nanti ketemukan Kurang ketemu kan harus sama-sama mau ndak Ternyata setelah ketemu ada oh, kurang cocok ya ndak apa-apa Ndak jadi nanti dicarikan sampai sama-sama cocok gitu loh Apalagi Pertanyaan mau dijawab sekarang Ustaz. Ya. Beberapa bulan lalu, anak kami yang kedua pergi ke luar kota tanpa sepengetahuan atau izin pada kami orang tuanya. Pada pertengahan bulan Januari tahun kemarin, anak kami pulang dengan seorang laki-laki dengan kondisi hamil tujuh bulan. Mengetahui kondisi seperti itu lalu kami marah dan menyarankan untuk segera mengurus surat-surat untuk keperluan nikah. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah prosesi pernikahan anak kami yang hamil sebelum nikah? Atas jawabannya dan solusinya diucapkan pengulang Ya, itu ya. Pak Lungo tanpa pamit, ini mesti ada apa-apa Ternyata nah mulai nggawa nggawa anak dalam kandungan. Nah, terus dinikahkan gimana? yaitu boleh dinikahkan diurus dengan dengan baik tapi anak yang dalam kandungan itu nanti lahir tidak punya bapak walaupun yang menikahi ya yang menghamili tapi bukan bapaknya karena yang dinamakan bapak dan anak itu hasil pernikahan yang sah kalau itu tadi anak ya hasil perzinaan berarti tidak punya bapak ya punyanya ibu aja Nanti kalau anaknya lahir perempuan, nah besok kalau anak itu gede nikah, bapaknya Titi tidak oh, berhak menjadi wali. Karena memang itu bukan bapaknya, tidak punya bapak dia. Hmm. Dan nah, lagi walinya wali hakim. Maka kalau nanti hamil dengan dua laki-laki yang menikahi itu, yang, yang apa, yang akan menikahi, nikahnya sah. Tapi dosa zina tetap dosa gitu loh. Nah, resikonya nanti kalau lahir anak, anaknya tidak punya bapak. Tadi tahu. nah, kenapa? Kalau memang segera mau minta nikah kok tidak nembus jalan yang haram apa orang tuanya kurang memperhatikan ya jadi yang digundang gandengan sudah tujuh bulan itu kan lama berarti hubungannya sudah tujuh bulan hamil itu berarti hubungannya sudah lama ya apa tidak pernah matur sama orang tua atau orang tua tidak pernah membaca kondisi anaknya ya kan gitu ya jadi status kalau mau dinikahkan status nikahnya sah kalau memang yang menikahi yang menghamili tapi status anaknya nanti tidak punya bapak ya apalagi pertanyaan akad 6 Januari Seth. ya tentang membaca ta'awud dalam sholat Misalkan kita sholat maghrib berjamaah, kita sebagai makmum. Pada rekat pertama dan kedua, imam membaca jahar, sehingga makmum cukup mendengarkan. Lalu pada rekat ketiga, imam membaca sir. Apakah kita juga diharuskan membaca ta'awud sebelum membaca fatihah Ustaz? Iya, kalau kamu tasir, kamu mau membaca fatihah itu, ya, ta'awud dulu. Ya, Ta'awud dulu baru Fatihah karena kamu sudah mulai baca sendiri Kalau imamnya baca jahar tadi Kamu cukup mendengarkan dan sama membaca Tapi masuk rekan tiga Masing-masing membaca sendiri-sendiri lah Kamu baru permulaan membaca Quran Dan Allah mengatakan Idha al-Quran Apa itu? Wa idha al Quran Fasta'id syaiton, minasyaiton syaiton dirajin. Kalau membaca Al-Quran Maka bertawudlah ya dan dijaga dari gangguan setan yang terkutuk kan ya, maka itu setelah masuk ke rakaat tiga karena kamu baca sendiri lah itulah sebelum baca fatihah kamu ta'awud dulu terus saya seorang siswi di sekolah boarding school setiap sholat fardu kami yang sholat dianjurkan untuk sholat berjamaah dan imam telah ditentukan oleh pengurus suatu ketika imam salah dalam baca bacaan saat membaca surat atau ayat Al-Quran. Dan saya yang tahu mencoba mengingatkannya. Tetapi saya juga salah dalam mengingatkannya. Imam pun salah lagi. Tetapi bacanya bukan bacaan yang saya benarkan. Yang demikian itu apakah surat kami sah dan diterima Allah Zat Kudune kalau bacaannya salah, kamu mengingatkan itu langsung disaut bacaannya itu. Ya, itu Nah, kalau mengingatkannya wong bacaan salah kamu ingatkan subhanallah. Nah, imamnya salah apaan nih aku gitu. Nah, mestinya kalau misalnya membaca walasri tekan ya ilaladina amanu wa amilu sholihati falahum ajerun nah kudune kalau sudah ilaladina amanu yang falahum ajerun kamu watawa sobil haki gitu loh disaut gitu oh keliru kan ada namanya atau balas sebaliknya kudune watal bil haki malah palahum ajrun kairu mamnun nah itu berarti keliru bacaan kalau kamu tahu bacaannya keliru dan kamu bisa meluruskan langsung disaut bacaannya aja subhanallah subhanallah nanti loji Ji salahku apa sih ngadek kok di subhanallah apalagi suatu ketika anggota badan saya terluka dan anggota yang terluka itu wajib terkena air dalam berwudu. Jika saya menutup luka tersebut dengan plester, apakah wudu saya sah? Karena anggota badan yang diwudui ada bagian yang tertutup plester, Insya Allah sah, karena sakit tadi ya. Sakit tidak boleh kena air, kalau kena air akan memperlama sembuhnya, ya tidak usah dikenai air. Kalau itu memang yang harus dikenai air, tapi karena sakit tadi ya ditutup plester tidak masalah tak apa-apa boleh Allah Hah? selama ini yang saya pahami dari apa yang saya dengar dalam kajian ini dan dari banyak saudara-saudara kami juga mengamalkan seperti saya yaitu apabila sedang musafir boleh bertayamum meskipun ada air namun setelah saya membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 berulang-ulang dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Bagaimanakah pemahaman ayat tersebut Ustaz? Karena yang saya pahami selama ini apabila kita musafir baik ada ataupun tidak ada air kita boleh tayamum Ustaz. Ya memang ada pemahamannya seperti itu. Ya. Bapak-bapak, kalau musafir bolehnya tayamum kalau tidak ada air, itu sudah diterangkan kalau tidak ada air sudah diterangkan falam tajidumaan tadi tidak mendapatkan air. Maka yang memahami seperti itu orang yang boleh tayamum itu satu orang sakit, wa in kuntum mardo aw ala safarin ya, atau dalam keadaan bepergian ya atau kamu dalam keadaan hadas besar atau berhadas kecil ya itu kemudian kamu mau sholat nah tidak ada air boleh tayamum hmm? tetapi yang lain memahami antara sakit dan tidak apa sakit dan musafir itu satu rangkaian sekarang timbul pertanyaan, lah kalau orang sakit mau sholat boleh tayamum nggak orang sakit? Boleh. Boleh. Lah kalau orang musafir kok nggak boleh? Padahal wa in kuntum mardo aw ala safarin. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, Ya. maka itu boleh. Yang satu memahami karena Nabi tidak pernah bertayamum dalam keadaan sabir, tidak ada riwayatnya. Nah dari situlah maka ya walaupun musafir kalau ada air ya tayam, tidak tayamum itu. Tapi yang satu memahami selama musafir boleh tayamum. Maka sudah begitu nggak perlu diperdebatkan. Yang mau tayamum silahkan tayamum karena kamu musafir, ya. Tapi yang mau berwudu karena ada air ya silahkan Kamu butuh Udah kan Masalah tidak niat gampang-gampang gitu Perbedaan semacam itu wajar Zaman Nabi pun pernah terjadi perbedaan Ketika perang tabu kalau tidak salah ya Nabi menentukan Nanti sholatnya di tempat yang sudah ditunjuk Nabi Sholatnya di sana Perintahnya jelas Nanti sholat kalau sudah di sampai di tempat A misalnya. Nah, tempat mana urung kono ora sholat. Sholat asar ya. Perintahnya setol. Nah, pemahamannya ada dua. Yang satu, wungkul diterima apa adanya. Pokoknya kalau belum sampai di tempat A, kita tidak boleh sholat. Harus sholatnya di tempat A. Yang satu memahami kalau kita nanti sholat sampai di tempat A, sholat asar kita habis. Karena sholat kita nanti sampai di tempat A itu sudah maghrib. Karena perjalanan jauh. Ya. Nah, tapi Nabi perintahnya kan sholat di sana. Iya. Perintah di sana. Mestinya kalau sampai di sana masih dapat waktu asar. Kalau sekiranya waktu asar habis, mestinya jangan sholat di sana. Karena sholat asar dengan sholat maghrib tidak bisa di jamak. Bisa jama Maka yang satu sholat dalam perjalanan. Belum sampai di tempat ah dia sudah sholat asar. Karena diperkirakan sampai di sana waktu asar habis. Yang satu memegang perintah apa adanya. Dah walaupun sampai di sana asarnya habis, wong perintah Nabi suruh sholat di sana ya sholat di sana Ya. Nah kejadian itu ada dua toh, satu sholat dalam perjalanan, yang satu sholat di Tempat yang sudah ditunjuk Nabi sekalipun waktunya asar habis. Ya, itu berita sampaikan kepada Nabi. Ya, apa kata Nabi? Ya, semuanya dibenarkan ya. Mudah-mudahan Allah ya mengampuni dosa-dosanya. Yang sholat di jalan tadi juga dibenarkan, yang sholat di tempat yang sudah ditentukan sekalipun waktu asar sudah habis juga tidak disalahkan. Apalagi Eh, sebelumnya tadi perjalanan ke Bani Quraidah Ustaz bukan ke ya. Bulan Tabuk. Nah, bulan Tabuk ya itu perjalanan Bani Quraidah itu. Pokoknya menjadikan sholat maghrib eh sholat asar di tempat itu. Yang saya tekankan di sini perbedaan pendapat tadi loh. Satu sholat di jalan karena waktu asar habis. Yang satu tetap sholat di tempat yang sudah ditunjuk Nabi karena perintahnya tadi begitu. Ya, ternyata setelah sampai kepada Nabi semuanya dibenarkan. Nah, kita begitu kan? Kalau sudah semuanya merasa pakai dalil, udah dalilnya juga di, bisa diterima. Dah perkara tidak bisa ketemu walaupun dalilnya satu, tidak usah saling olok-olokan. Ojo merasa apa tuh yang paling benar jangan Allah aja nanti yang menentukan kebenarannya. Apalagi Orang tua saya sudah sakit selama satu bulan dan tidak bisa duduk atau bangun. Sehingga dalam menjalankan sholat, sehingga dalam menjalankan segala aktivitas selalu dibantu, kecuali sholat. Karena sholat boleh dilakukan dengan tidur atau semaksimalnya. Apakah saya boleh menemani ibu saya sholat dengan posisi berdiri layaknya orang sehat, yakni dengan berdiri, rukuk dan sujud? Karena saya ingin ibu saya mendapat pahala sholat berjamaah Ustaz Jadi menemani sholat boleh saja ya. Menemani sholat boleh saja Menemani sholat supaya ibunya mendapat sholat jamaah Boleh saja Tapi kalau tidak sholat sendirian ibunya kan dalam keadaan sakit tadi juga boleh ya. Karena sakit kok ya Apalagi saya sering ditanya teman atau saudara yang lama tidak bertemu dengan pertanyaan klasik, gimana kabarnya, gimana usahanya, kapan mau nikah, dan sebagainya. Bila ditanya bagaimana kabarnya, saya jawab baik-baik saja. Padahal dalam keluarga saya masih ada masalah yang belum terpecahkan. Jika saya ditanya gimana usahanya, saya jawab Alhamdulillah lancar. Padahal saya baru saja membayar hutang di bank pinjam uang adik saya karena jualannya sepi. Kalau ditanya kapan nikah, saya jawab sebentar lagi. Padahal usia saya sudah 34 tahun belum menikah dan belum punya calon. Maka untuk menutupi malu, saya jawab sebentar lagi. Apakah yang demikian itu saya termasuk berbohong dan berdosa, Ustaz? Tidak, tidak bohong. Bagaimana keadaannya? Baik. Tantangan kamu habis baru aja membayar hutang. Lah bisa membayar utang itu baik apa tidak? Baik, bisa membayar utang kan baik gitu. Maka adanya bagaimana? Baik. Ya, ya alhamdulillah kan. Tuh ditanya, kapan mau nikah? Bentar lagi, tepat sekali itu. Padahal udah calon, gitu. ya. Ya kan? Lawang kamu hidup di dunia ini ya sebentar kok. Hmm? hidup di dunia kan sebentar sekali maka kalau kamu nikahnya kapan sebentar sekali sebentar lagi lah apakah sebentar lagi burung nikah mati ya memang hidupnya sebentar kata Nabi orang hidup di dunia ini hanya sebagai musafir lalu kalau orang Jawa mengatakan seperti orang yang mampir Mbe bentar kalau hidupnya ada sebentar Maka kalau ditanya nikahnya kapan Dia sebentar lagi tidak salah ya bentar lagi bentar lagi kan relatif hmm? tiga hari lagi berarti ya sebentar setahun ya sebentar dua tahun ya sebentar ya you know? Wong hidup sekian yang kita jalani ini kata Allah atau kata Nabi juga hanya sebentar kesenangan yang sedikit sedikit maksudnya sebentar aja tidak salah itu kecuali kalau ngomong Ya sebulan lagi padahal calonnya rong itu. Kok ngomong sebulan itu ya salah itu. Ternyata sebulan lagi belum nikah kamu. Maka sebentar lagi itu betul. Apalagi? Di tempat kami seringkali pengajian rutin kelompok atau gelombang dialihkan ke acara lain. Misalnya, walimahan, takziah, menengah orang sakit, atau kerja bakti. Apakah boleh hal seperti di atas padahal semua berjalan lancar dan tidak ada kendala dengan masyarakat sekitar? Karena yang sering saya alami selama di MTA, pengajian dialihkan ke acara tersebut kalau ada kendala dengan masyarakat, misalnya di boykot. Bagaimana dengan yang dilakukan warga di cabang kami tersebut, Ustaz? Tidak apa-apa kalau pimpinan cabang mengambil kebijakan begitu boleh saja, walaupun tidak di boykot Wong ini teman kita yang meninggal, teman gelombang atau teman dekat yang ngaji ya dah. Nah, dah ngajinya sebentar aja Ya, nah, terus kita bolehkan untuk layak ya sana. Nah, apalagi kalau tahu jenazahnya akan diteruskan. Biasanya ngajinya kan sore. Nah, padahal meninggalnya juga sore jam 3 atau jam berapa. Nah, ini rencananya mau diteruskan tidak besok nguburnya nah, lebih baik ya dah ya kita ngaji sebentar semuanya kita harapkan bisa datang takziah ke tempat yang berduka cita itu kan juga boleh aja boleh tiap kan tidak tiap hari ada orang mati kan ya tidak apalagi dalam sholat apakah di dekat ketiga dan keempat boleh membaca surat dan bacaan atahiyat awal dengan atahiyat akhir itu apakah sama? Yaitu sampai innaka hamidum majid Ustaz. Jadi rekaat apa itu? Ketiga oh. dan keempat. Ketiga dan keempat. Empat. Itu boleh aja kamu membaca itu boleh karena apa? Dalam hadis terangkan kalau kamu habis membaca surat Al-Fatihah, bacalah yang mudah bagi kamu. Dalilmu begitu. Nah, tidak ditentukan rekat kedua, tiga, empat, nah, mau baca ya boleh saja. Terus bacaan atahiyat awal dengan atahiyat akhir sama bacaannya, bacaannya sama. Ya, ya tadi sampai fil alamina innaka hami majid. Hanya kalau atahiyat akhir setelah fatih apa apa setelah fil alamina innaka hamidu masjid ditambah doa lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal itu tahiyat akhir. Ya, kalau tahiyat awal sampai fil alamina innaka hami majid sampai di situ saja bacaannya. Apalagi suami saya rajin mengikuti kajian akad pagi dan sudah ikut binaan. Kalau sholat, bacaan yang sir hanya di batin saja. Apakah yang demikian itu boleh Ustaz? Ya, ya dibaca, jangan dibatin, ya dibaca. Namanya bacaan kok. Baca sir itu maksudnya dibaca pelan-pelan. Yang makmumnya tidak dengar. Nah, baca jahar itu bacanya seru sehingga makmumnya dengar. Maka makmum kalau mendengar bacaan imam karena dibaca jahar cukup mendengarkan. Dah baca sungguh melanggarkan saja. Nah, kalau imamnya sudah membaca sir tidak didengar oleh makmumnya, lah makmumnya wajiban membaca sendiri, bukan di ya Ini kan jadi aliran kebatinan. Apalagi orang tua saya sangat suka dan rajin mendengarkan radio Persada FM acara siaran ulang jihad pagi. Tetapi masih ada salah pemahaman yakni tentang sholat istitah menjelang tahajud. Beliau berdua memahami bahwa sholat istitah itu sholat yang ringan tanpa bacaan surat atau ayat Al-Quran sesudah baca Al-Fatihah. Untuk itu mohon dijelaskan dalam hal ini yang benar bagaimana Ustaz? Jadi yang dimaksud Pak sholat yang ringan itu sholat yang bacaannya pendek-pendek Sebab Nabi itu kalau sholat tahajud atau sholat malam Biasanya bacaannya panjang-panjang Mungkin baca surat Al-Baqarah sampai selesai Mungkin baca surat Al-Imran sampai selesai Ya Itu bacaan Nah maka dari itu sebelum masuk sholat tahajud tadi Diawali dengan sholat istitah yang ringan bacaannya yang pendek-pendek bukan tidak membaca surat ya bacaannya yang pendek nah nanti setelah selesai bacaan apa sholat istighfar tadi baru masuk tahajud bacaannya panjang-panjang yang panjang itu baca suratnya kalau fatihahnya sama aja nah kalau kita ringan semua gitu nah Eh, Mendingan mau baca apa wong bacaannya tahajudnya ya paling panjang ya kulhu Allah. Hmm. Kalau tidak kulhu Allah ya wala asri itu dah. Lalu kalau kamu mau baca yang ringan lagi baca apa? Nah, jadi yang dimaksud baca istitah itu bukan kok ngurangi surat terus tidak baca istitah, tidak baca surat, tidak begitu, tetap membaca hanya bacaannya surat pendek, tidak sepanjang tahajudnya gitu. Apalagi saya pernah mendengar bahwa apa saja yang bisa melalaikan dari mengingat kepada Allah hukumnya adalah haram. Bagaimana hukumnya musik dan penyanyinya Ustaz? Kenapa? Kalau dia main musik dan menjadi penyanyi juga melupakan sholat ya haram. Ya haram. Jadi kita musik, jadi penyanyi, lupa mengingat Allah. Sampai ini waktu sholat pun tidak ingat. Ya, itu juga tidak boleh. Haram juga. Masa senang-senang malah melupakan Allah. Nah, itu kan? Apa saja itu yang menjadikan kamu ya, lupa kepada Allah itu tidak boleh. Sampai Allah mengatakan la hikum amwalukum wa auladukum an wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau orang rugi itu ya sudah. Kalau Allah mengatakan rugi, walaupun manusia sedunia mengatakan untung tetap rugi. Dua ibadah surat Al-Munafikun ayat 9 tuh. Ya. Al-Munafikun surat ke-63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, ingat, jangan karena harta, jangan karena ngurus anak sehingga melupakan ingatnya kepada Allah. Kalau sampai ngurus harta, ngurus anak, ingatnya pada Allah jadi lupa, apa akibatnya? Terus ibadah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, barang siapa yang demikian itu maksudnya karena dia ngurusi hartanya sampai lupa pada Allah. Sampai dia ngusi anaknya hingga mbak lupa Allah. Siapa berbuat demikian ya rugi. Kalau Allah sudah mengatakan rugi, ya sudah menjadi orang merugi. Sekalipun orang mengatakan untung, Allah sudah mengatakan rugi. Maka jangan sampai karena harta kita, karena anak kita menjadikan kita lupa mengingat Allah atau menjadi jauh dengan Allah. Siapa yang menjadikan begitu? dia termasuk orang yang merugi. Ya, terus? Bagaimana hukumnya wanita yang sholat tanpa mukena hanya memakai pakaian longgar tetapi tipis yakni transparan, pakai jilbab juga tipis dan kecil. Apakah sholatnya sah Ustaz? Yang penting itu sholat itu sahnya harus menutup aurat. Kalau memang pakai jilbab tipis terkecil auratnya ketok ya tidak sah. Ya kan? asah. Tapi untuk sah tidak harus seperti harus memakai seperti rukuh itu tidak. Kalau pakaiannya sudah menutup aurat, ya kemana-mana wanita itu harus menutup auratnya kan. Nah kalau sudah bisa menutup aurat sekalipun tidak memakai rukuh, sholat memakai pakaian yang sudah menutup aurat itu juga sah saja, boleh. Maka wanita itu punya pakaian di dalam sholat maupun di luar sholat sama sama-sama harus menutup auratnya ya boleh sholat begitu apalagi dalam tes semester SD kemarin ada soal atau pertanyaan siapakah pemimpin atau ketua para malaikat dijawab Jibril kok betul kalau benar lalu siapakah wakil ketuanya Ustaz Nah, itu ya belum boleh soal kurang bahan itu seperti itu ya wakilnya malah mbak wakilnya sopo wakil ketua nih dan nanti entah dijawab wakil ketuan lah sekretarisnya sopo terus bendaharannya sopo lagi gitu hmm. jadi jangan main-main terhadap malaikat itu malaikat masuk yang goib kita tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang seluar dasar-dasar yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena yang mengetahui kuncinya yang goib itu hanya Allah. Jangan kita ngarang. Ketuanya malaikat, bantekon wakile. Nah, wakile sapa iki? Wis ketemu wakile ya sekretarisnya siapa Nah. Tapi sing bentuk kapan kuwi? Nah, aku mbok padake kehidupan kita saja. Malaikat itu makhluk gaib. Kehidupannya beda dengan manusia begini. Ya, jangan tanya aneh-aneh ya. Masalah gaib itu yang tahu Allah. Manusia tidak akan tahu yang gaib kecuali kalau Allah memberikan tahu. Kalau enggak enggak tahu. Nabi aja enggak tahu kalau enggak diberitahu ya Allah. Apalagi nanti di akhirat ahli surga apakah juga diberi hawa nafsu? Kalau tidak punya nafsu, Padahal nanti disediakan macam-macam minuman dan makanan, apalagi ada wanita-wanita yang suci dan cantik. Terus diapakan Ustaz? Nah, kalau kamu melihat wanita cantik di dunia kan apa gitu? Eh? Apa ke? Gitu? wanita cantik yang Dan saya itu terus ah, mau apakan? ya wong wis wargamu ya rung genah kok areng ngapake sing kono ya toh nah. jadi yang penting di surga itu disiakan oleh Allah segala sesuatu yang menyenangkan. Apapun ada. Menyenangkan. Dan cukup untuk segala kesenangan manusia. Hmm. Ya kan? Maka surga itu lengkap di janatin tajrimin tasialan har ya. Bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Nah, Kemudian sungai-sungai terus banjir. Nah, eh, Jakarta kuwi kok enak kali apa air malah nah, susah. Di, di Tawang Mangu alah ku nembong dipamiri banyu ya ora kepengin. Nah, di Tawang Mangu itu ya air grojokan sewu nggak pernah kering mengalir terus minta dia anar tadi mengalir terus tuh namanya paham ini surga ya raka pengen lagi tuh nah itu di, diterapkan pada daerah apalagi Saudi Arabia yang begitu kering ya tidak ada sungai kalau panas panasnya luar biasa ya nah, kalau dipameri surga taman kebun yang indah sejuk di situ ada air yang mengalir terus tentu dia kepingin banget maka konon kabarnya orang Arab sana kalau datang di Indonesia itu katanya seperti taman surga Delok tanaman yang menghijau gitu sungai-sungai mengalir jernih tapi aja pas banjir gitu. taman surga itu artinya kalau daerah kering, susah air begitu, dipamer begitu tentu maka ada orang kafir dulu minta kepada Nabi Muhammad, "Saya mau masuk menerima agamamu masuk Islam. Kalau kamu betul rasul, maka mintalah pada Allah, Tuhanmu supaya daerah pegunungan-pegunungan batu di Jazirah Arab ini suruh merubah dari taman-taman yang indah ya dari padang pasir yang begitu itu Ganti dengan sungai-sungai yang mengalir sehingga menjadi taman yang hijau, mengalir sungainya jernih, sejuk di dalamnya. Nah, kalau kamu Nabi, minta kepada Tuhanmu seperti itu. Apa kata Nabi? Saya diutus oleh Allah bukan untuk itu. Nah, jadi Nabi diutus Allah itu bukan untuk membuat taman, bukan. Ya, tetapi untuk menyampaikan agama ini. Nah, kalau kepengen taman, Nanti kamu akan mendapatkannya kalau kamu jadi orang yang beriman dan bertakwa. Apa yang kamu minta itu terpenuhi dan lebih baik daripada yang kamu minta itu. Surga. Nah. Ya kan? Jadi menarik. Nah, kok ada bidadari, bidadari gue apa? Nah, tanya bapak-bapak ini wanita-wanita cantik seneng gak? Seneng. Kalau mereka pengen ingin wanita yang cantik, kalau di dunia istimu tidak cantik, nanti di sana Ya, syaratnya kamu harus masuk surga. Kamu dapat istri-istri yang cantik nanti di sana. Nah, terus saya itu saya istri cantik kan gua apa? Dan buat apa kita gitu? terserah wong itu duwekmu. <laughs> Lah nek laki-laki dipameri wanita cantik seneng lah ibu-ibu. Terus masuk surga kasih apa? Wah, diberi gelang, kalung, semua dari emas bajunya tebal sutra hijau yang halus ya permadani permadani terus gelas piringnya pun dari emas semua ya ibu ini dipameri emas itu ngiler ya. wah terus senang gelas piringnya kayak emas kabias wong di piring beling udah dipamer kayak kok ibu itu ada di kamar tamu itu yang lemari isinya khusus piring cangkir ora tau nggo gawe wedang, ora tau nggo ada sego ndak nggo pameran tok. Hmm. Padahal piring jeling belum pecah wis dipameri apalagi besok emas. Nah, biasanya serba emas sudah. Nah, menarik apalagi yang tidak ada. Buah ya, tidak pernah tidak ada. Kamu menginginkan rasa rekoso-rekoso buahnya mentelung sendiri kamu ambil. Terus pokoknya surga itu lambang kebahagiaan, kenikmatan. Anda makanan terus, kamu tidak pernah kemakan nanti kebakaran tuh enggak. Makan terus sudah tidak ada bosannya. Dan di sana enggak ada kok kencing, berak itu enggak ada. Ya, iya, kencing berak enggak ada. Orang Islam barang ngising barangnya ya repot nanti. Di sana itu tidak ada syariat Nah kalau masih ada kencing, ada berak, ada syariat untuk istinja kan gitu kan. Jadi nggak ada mandi besar barangnya raya yang nengon Nggak ada. Yang haram tidak ada. Maka pengawan mengalir sungai Homer itu pun tidak haram diminum. Boleh. Lo kalau kita ingin minum Homer, tunggu dulu, masuk surga dulu. Orang mau gelekan cilik-cilik, bengawan. Ya. Ini apa lagi kekurangannya? Ya. Lengkap di surga itu kesenangan seluruhnya ada. Tidak ada yang dikecewakan. Ya. Dan lengkap untuk segala jenis manusia, segala jenis kesenangan manusia. Cukupi semuanya. Nah, itulah surga. Apalagi? E, mengingat waktu set, ke pertanyaan langsung set. Hmm? Tapi sebelumnya ada pertanyaan yang mau dijawab sekarang set. Ya. Uh, adik saya rencana pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 akan akad nikah. Berhubung kedua orang tua belum ngaji, akan mengadakan hiburan campur sari. Saat ini juga sedang mendengarkan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Campur sari itu boleh apa tidak, loh? Boleh. Anggrek aja campur saru. Boleh. Ada kan musik, yang namanya campur sari itu katanya alat musiknya campuran. Orang mung kelenengan gamelan tok tidak. Jadi alat musik tradisional misalnya gamelan dan sebagainya itu dicampur dengan alat musik modern misalnya ada gitar, ada apa itu biola dan sebagainya boleh dicampur walaupun alat musiknya berbeda-beda tapi bisa membuat satu nada yang enak. Boleh itu. Lah nek sing terus dicampur biduan biduanitanya dan biduannya juga tan bareng ya di situ di situ yang tidak boleh itu itu namanya campur saru ya. Kalau campur sari tidak masalah boleh. Ya. Ya kan ya, boleh. Nah zaman Nabi itu memang suruh rame-rame walau sekedar memukul kendang. Bab jangan itu kendang lah. Alat musiknya baru kendang belum ada seperti kita ini musik dari biola atau dari viol atau dari rebab atau dari apa belum ada ya, kelenengan apa nganggo gong apa kempul apa apa ya belum ada sekarang ada boleh aja silahkan yang penting yang dilarang oleh Allah jangan dilakukan masalah campur sari orkes dan duda sebagainya itu apalah bentuk-bentuk itu surat urusan dunia selama tidak ada larangannya boleh lah yang dilarang tadi, kalau kamu mencampur adukkan biduan dan biduanita penontonnya, penyanyinya itu wanita-wanita juga di situ di atas panggung megal megal ya gitu Lah itu yang tidak boleh. Kalau alatnya saja boleh aja, tidak masalah. Boleh, tidak apa-apa. Apalagi? Berikutnya pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita di Madura. Yang pertama, Teman saya kawin lagi diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama. Kalau ditanya orang, dia istri kamu, dia menjawab bukan. Padahal Nabi bersabda, "A'linu nikahakum walau bisyatin." Pertanyaan, sahkah kalau dia bergaul dengan istri yang kedua yang selalu diingkari ketika ditanya orang, Ustaz? Itu sebetulnya laki-laki pengecut. Masa istrinya dianggap dikatakan bukan istrinya. Lah bukan istrinya apamu kamu bawa itu? Nah, itu bisa menimbulkan fitnah toh. Jadi kan ini istrimu bukan. Lah kok mbok goncangnya yang didi, mbok kawan yang didi. Ya, nyileh apa gitu. Nah, nah boleh kalau istri katakan. Maka lalu seperti tadi, walau pisatin eh, rame-rame lah. Ya. Kalau kamu melakukan pernikahan tuh Ya, sekalipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Artinya adakan waliman kecil supaya tetangga-tetangga itu tahu kalau kamu itu menikah gitu. Ya. Boleh. Tapi kalau terus nikah oh, jangan TN, jangan sampai ada orang dengar terus kalau dibawa ke sana kemari kan ini apa istrimu bukan nanti jangan sampai kalau baik itu nanti saya istriku wah nanti orang ini jangan-jangan sampaikan pada istri saya jadi dia mau nikah lagi itu takut kalau istri pertamanya mengetahui. Lah ngono kok jadi suami. Ada suami itu arrijal qawamuna ala nisa. Wanita wa, apa laki-laki boleh nikah dua tiga empat boleh tapi terang-terangan. ke bahwa ini istrimu gitu loh. Nah, kalau takut-takut begitu ya cocok. Nah, yang dicarian nanti sing alasan nikah dua kan boleh gitu boleh itu tak Tapi untuk mengumumkan kan tidak kamu lakukan. Nah, akhirnya bisa nimbul fitnah. Bisa nimbul fitnah. Apalagi misalnya saudara sudah dikenal, ustadz misalnya. Ya, saya nggak wanita. Yang wanita itu bukan istri saya. Orang-orang sudah tahu bahwa istri saya bukan itu. Terus yang digowo kok lucu nih. Ya, terus ke ustadz kemarin dengan wanita tapi bukan istrinya. Yang diajak ngomong itu dapat nggak mungkin Ustaz kok dengan perempuan bukan istrinya. Iya tuh saya istrinya kan sudah kenal, bukan itu. Ya, padahal ketika anu nah, salaman juga dicium juga, nah, gitu ya gitu lah. Nah ramani tekon, ngerti. Sing dingerteni mung istri saya. Padahal wanita yang salaman saya dengan itu anak saya. Anak saya, saya punya anak gede ya begitu kan, perempuan. Tapi kalau istri saya juga mestinya diumumkan ketika nikah. Oh, satu nikah lagi. Jadi istrinya yang pertama itu, yang kedua itu, yang kamu ketemu kemarin kamu itu yang kedua. Yang satu ngomong lagi, saya lagi ketemu juga bukan itu itu. Oh, itu yang ketiga gitu. <laughs> Nah, tapi semuanya tahu gitu loh bahwa itu istrinya. Jadi jangan sampai dirahasiakan apalagi ditekoni orang malah jane istrinya mengatakan bukan istrinya kan khianat itu dosa itu apalagi saya punya saya punya teman laki-laki sering memukul istrinya suatu ketika bikin surat perjanjian tertulis kalau sampai mukul lagi maka mentolaknya yang saya tanyakan Pak Ustadz apakah tolak mereka sah apa tidak jika si istri pulang ke rumahnya Ustadz jadi kalau itu memang kesepakatan bersama ditulis perjanjian tadi, kalau sampai terjadi pemukulan lagi jatuh talak. Nah, itu kalau dilakukan betul ya jatuh talaknya. Berarti namanya talak bersyarat. Ya, sampai apa ya saya tidak akan mukul lagi. Terusnya minta ya kalau sampai kamu mukul lagi sepakatan kita buat perjanjian talak jatuh. Dah, saya bukan istimewa lagi. Nah, kalau ternyata dilakukan ya syaratnya untuk talak sudah dipenuhi ya jatuh talak ini. apalagi mohon dijelaskan tentang gerakan salat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya Sallu kama raaitumuni usolli Apa itu istihad Rasulullah Atau mendapat bimbingan dari malaikat Jibril Atau Rasulullah melihat sendiri Pemandangan waktu dia Isra' dan Mi'raj Seperti berdiri seperti berdiri itidal, rukuk, sujud, duduk istirahat dan duduk tahiyat akhir. Lalu ketetapan waktu sholat dan kenapa waktu matahari tepat pertengahan dan sholat setelah asar dan subuh diharamkan Ustaz. Jadi kalau masalah agama itu jangan tanya kenapa. Kalau kenapa itu jangan masalah agama, kalau masalah agama itu Nabi Rasulullah mengatakan Sallu kamar ro'aitumuni soli. Apakah itu Rasulullah istihah sendiri Atau pemberitaan dari Jibril Atau pemberian itu tidak usah dipikir Yang penting Allah memerintahkan kepada kita Untuk mengikuti Rasulullah Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi uswatun hasanah Dan kita harus yakin bahwa tata cara pendekatan kepada Allah yang paling tahu adalah siapa? Rasulullah. Yang paling tahu tata cara mendekatkan diri kepada Allah adalah Rasulullah. Hmm? Maka Rasulullah diperintah juga oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku di sini siapa? Nabi. Suruh ikuti Nabi. Sedang Nabi mengatakan solu kamar roaitumuni usoli. Salat itu menghambakan diri pada Allah. Tentu tata cara penghambaan diri kepada Allah salat tadi yang paling tahu adalah Nabi. Nah Nabi memberat mengerjakan salat seperti itu. <clears throat> Maka umatnya suruh mengikuti cara Nabi salat, jangan membuat-buat sendiri termasuk gerakannya termasuk kiblatnya adapun waktu itu diajari oleh Jibril Nabi Muhammad SAW diajari oleh Jibril tentang waktu-waktu sholat waktu sholat menurut ajaran yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kalau waktu subuh mulai terbit fajar subuh itu sampai terbit matahari kalau waktu duhur nanti mulai matahari agak tergelincir ke barat sedikit sampai bayang-bayang suatu benda itu lebih panjang bendanya, lebih panjang bayangannya. Masuk asar kalau bayang-bayang suatu benda lebih panjang daripada bendanya sampai terbenam matahari. Waktu maghrib mulai terbenam matahari sampai hilangnya fajar merah di sebelah barat. Nah itu udah, itu yang mengajarkan Jibril Nabi Muhammad. Waktunya Ya, maka itu tinggal kita ikuti aja Nabi mengajarkan begitu kepada kita, kita terima. Nah, mengapa dia matahari di tengah atau matahari sedang terbit atau matahari tenggelam kok dilarang sholat? Ya, kalau itu memang dari agama, ya kita tinggal terima, jangan tanya kenapa. <coughs> kalau kenapa kenapa nanti kamu akan tanya juga. Kenapa kalau subuh malah hanya dua rakaat? kita subuh itu agak dingin mestinya yang dua rakaat itu yang duhur karena panas itu gitu toh kalau tanya kenapa kenapa ya kenapa sholat dadak sedakep kenapa dadak duting barang ini dutingi apa kuwi kalau sudah selesai kok dadak noleh nganan kiri sing digulai sopo kuwi <laughs> nah, kacau lah mula kalau ibadah jangan tanya kenapa ikuti saja Lah mengikuti ibadah yang dilakukan Nabi namanya tebak bukan taklid. Ya, kalau taklid itu mengikuti seseorang tanpa dalil yang diambilkan dari nabi atau dari sahabat nabi. Dari seseorang seperti kita mengikuti saya tanpa dalil kebenaran dari hadis dalam ibadah ini taklid namanya. Taklid pada saya nggak boleh, taklid pada Imam Syafi'i nggak boleh, taklid Imam Hambali nggak boleh. Rasul yang kemarin datang karena beliau empat imam itu tidak mau ditakliti semua. Maka kalau kamu mendapat nasihatku ternyata kamu temukan hadis Nabi yang sokeh bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku, ambil hadis Nabi tadi. Nah, jadi empat imam besar itu tidak mau ditakliti, tetapi beliau selalu menganjurkan ikuti Nabi. Hmm. Karena yang diwariskan oleh Nabi kita kepada kita semua termasuk kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan sebagainya, ya sama warisannya Quran dan Sunnah itu sunnah Nabi itu. Gitu ya. Jadi masa sholat ikuti Nabi. masa ibadah lah. Nabi sampai mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rotun. Siapa melakukan ibadah yang tidak aku perintahkan ditolak, tidak diterima. Maka supaya ibadah kita diterima oleh Allah tidak hanya sholat saja, semua bentuk-bentuk ibadah ikuti aja dikerjakan oleh Nabi. Apalagi Apakah perbedaan antara taklid dan bermadhab? Apakah boleh kita bermadhab? Dan apakah MTA sendiri atau Pak Ustadz bermadhab atau tidak Ustaz? Ya, ini dari Madura ini. Dari Madura Ustaz. Ya, dari Madura. Madhabmu apa di Madura ini? Hah? dari Madura mesti punya madhab. Madhabnya apa? Ya, dari yang, yang tanya itu madhabmu apa madhabmu? Nafi apa Nafi apa Maliki, apa Ahmad, Safi'i, Padahal Safi'i tidak mau kamu ikuti lah kok kamu ikut. Ya, nanti pulang bawa brosur kemarin ya dari Madura ini. Nanti disiapkan brosurnya ini, brosur tentang larangan bertaklid. Nah, ada kata-kata Imam empat, ya, termasuk Imam Safi'i. Imam Maliki, Imam Hanafi, semua itu menganjurkan jangan bertaklid kepada beliau. Dia tidak mau ditakliti itu. Jadi taklid itu ibadah yang tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi atau sahabat-sahabat Nabi, tapi mengikuti seseorang tanpa dasar kebenaran dari Allah dan Rasulullah. Itu namanya taklid. Tetapi kalau ibadah mengikuti Nabi, namanya apa? itba mengikuti nabi itu namanya itba ya kalau mengikuti Imam Syafi'i bukan dari nabi itu namanya taklid kepada Imam Syafi'i sedang Imam Syafi'i sendiri tidak mau ditakliti hmm? <coughs> ya bacakan ya salah satu dari kata-kata Imam Syafi'i itu Iza soha khobarun yukhalifu madhabi fattabi'uhu wa'lamu annahu madhhabi Imam Syafi'i ini apabila telah sah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyalahi madhabku hadis telah sah itu maksudnya hadis itu sokeh menyalahi dengan pendapatku <coughs> Syafi'i ini ya maka ikutilah kabar dari Nabi itu dan ketahuilah bahwa itulah madhabku jadi pendapat Nabi mengikuti madhab Nabi itu mengikuti Nabi. Maka kalau pendapatku berbeda dengan pendapat Nabi, buanglah pendapatku, ikuti Nabi. Lah madhabku yang mengikuti Nabi itu tadi. <laughs> Maka di MTA ini kalau ditanya madhabnya apa, madhabnya Quran dan sunnah bukan madhab Sapi, bukan madhab Hamid, Hamid, Hamad Hambali, bukan madhab Ahmad, bukan Maliki, bukan. Madhabnya Quran dan Sunnah. Sedang empat imam itu sendiri juga bermadhab kepada Quran dan Sunnah itu. Ya. Orang yang sok ngaku mengakui madhabnya Imam Syafi'i itu kadang-kala belum kenal sama Imam Syafi'i. Bahwa Imam Syafi'i itu sendiri tidak mau diikuti pendapatnya. Hmm. Malah Malik, Imam Malik mengatakan semua pendapat manusia itu waktu itu Nabi sudah wafat ya semua pendapat manusia boleh diikuti, boleh ditolak. Kecuali pendapat orang yang dalam kubur ini sambil menunjuk kuburannya Nabi. Nah, kalau pendapat orang yang ada dalam kubur ini maksudnya Nabi itu yang harus dipakai. Kalau pendapat seseorang itu boleh ditolak, boleh diterima. Nah, maka kalau menolak pendapat seseorang karena berbeda dengan Nabi, tidak apa-apa, malah Imam 4 tadi menganjurkan nek pendapatku beda, pakai, ambil pendapat Nabi itu, buang pendapat saya. Nah itu Imam tapi semua imam, imam itu mengatakan begitu. Apalagi? Baik, selanjutnya pertanyaan langsung, silahkan. Ya, mari pertanyaan langsung. yang dari jauh dulu. Tadi ada yang dari Sumatera, Hmm, yang jauh-jauh diutamakan mari kalau dari kelas Bapak dari mana Bapak sebutkan nama? Dari Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Hmm. Nama saya Suyadi. Saya dari kelompok binaan cabang perwakilan Madiun. Tepatnya saya berdomisili di wilayah kabupaten, tepatnya di Caruban. Uh, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu, Ustaz. Yeah. Ya. Uh, dalam Kemarin lusa, pada waktu saya mengadakan kajian kelompok, saya mendapat pertanyaan dari warga Ustaz. Ya. Dalam hal ini saya belum bisa menjawabnya karena saya belum paham. Uh, Mudah-mudahan mereka ikut mendengarkan lewat radionya Ustaz. Ya. Uh, yang ditanya, yang disampaikan kepada saya, Pak, di dalam hukum Islam, setiap orang Islam yang mau menikah oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA itu kan disyariatkan untuk membaca syahadat agar pernikahannya menjadi sah. Nah, namun dalam pelaksanaan keseharian mereka melanggar uh, rukun Islam yang kedua. Contohnya sholatnya masih bolong-bolong, Ustaz. Ya. Uh, apakah mereka itu ingkar dengan surat Al-Baqarah ayat 40 ataukah mereka termasuk dalam surat an ayat 61 Ustaz? E, pertanyaannya yang ditanyakan begini. Apakah mereka itu sudah mengamalkan syahadat itu dan bagaimana definisinya Ustaz? Mohon penjelasan e, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau kita melihat peristiwa itu tidak perlu dikaitkan-kaitkan dengan ayat-ayat yang lain ya apa tidak bertentangan dengan ini apa tidak bertentangan dengan ini kaji dulu ayat-ayatnya mengapa orang sudah sadar atau tidak sholat nah, kira-kira kenapa hmm? orang sudah sadar tidak sholat itu tidak hanya orang yang baru dinikahkan naib tadi, banyak orang sahadat tidak sholat itu banyak. Hmm. Maka Nabi mengatakan batasan orang Islam dan kafir apanya? Sholat. Sekalipun sudah sahadat, kalau tidak sholat ya kafir. Ya, kan? kalau mati gak boleh disolatkan. Nah kalau orang-orang kita ini ada yang berpendapat asal sudah sholat, ah, sudah sadat dikatakan sudah Islam kalau mati disolatkan kan gitu. Mengapa dia sudah sholat kalau tidak sadat? Karena tidak tahu saja. Maka dakwah pengajian seperti kita lakukan harus digalakkan di mana-mana biar ngerti. Kau lagi sadat durung sholat itu, durung Islam gitu loh. Nah maka itu. Nah kemudian kalau di KUA kok kalau mau nikah harus disuruh baca sahadat itu untuk meyakinkan saja. Kalau saya mestinya kurang itu. Tanya Pak Naib, kamu agama apa Islam? Coba sahadat, sahadat. Kalau saya jadi naibnya itu tak tanya. Sudah sholat, sudah. Sholat isya berapa rakaat? Tiga rakaat. Sholat subuh berapa rakaat? Tiga rakaat. Oh kamu belum sholat, gitu. Nah, kalau namanya kamu orang Islam, mesti harus Sholat. Sholat itu ya jadi bedai gitu. Terus kalau pun coba praktek sholat atau, Gitu lah. Belum bisa. Oh ternyata kamu baru mengaku Islam tapi belum bisa. Kamu betul jadi jadi orang Islam? Ya saya sudah sadar Islam. Nah itu kewajibannya naib. Setelah nikah dicatat orang-orang macam itu dicatat ini dah Islam. Lain waktu nanti diajari sholat. Kalau di kursus setelah saya nikahkan ini selama tiga bulan kamu tak kursus di sini Nah, itu ajari sholat Ojo naik bar nikah ke ngaku Islam dah selesai sholat opora karmu itu berat itu nanti. Hmm? Jadi tugas di kawah itu ada kalau memang suruh baca syahadat itu meyakinkan kue Islam tenan opora Ya. Islam, coba baca syahadat. Belum bisa itu. <laughs> Terus dituntuni lah. Nah, sekarang kamu menyatakan masuk Islam, pintunya Masuk Islam itu syahadat dulu Setelah syahadat harus ditindaklanjuti sholat Nah gitu ya, Saya yakin kalau orang-orang dari sholatnya masih bolong-bolong Banyak yang hadir ini dulu pendengar radio sholatnya masih bolong-bolong Setelah dengarkan radio baru Sholat yang bolong tadi dibunteti semua Geneti gitu lah maksudnya Mengapa? Dulu yaitu kadang tidak sadar sholat ini yang kebanyakan lagi susah rasolat Nek seneng rasolat Nah itu ya, sakit tidak sholat kadang bolong-bolong itu nah, maka tidak ada kesadaran bahwa kalau kamu jarang Islam itu sholatnya ya harus lengkap ya, baru setelah dengar radio sadar maka kalau terjadi peristiwa semacam itu insya Allah nikahnya sah nah, tindak lanjutnya saja kalau dia sudah mau bersahadat mestinya ditindak lanjut untuk sholat maka pengajian-pengajian semacam ini sangat penting dibuka di daerah-daerah sana biar ngerti nanti oh Pak e, Agus pernah seperti ini mau ngaku Islam tok neng ora salat berarti tidak Islam gitu loh biar sadar sendiri dengan seruan-seruan ini gitu ya apalagi eh, silakan Assalamualaikum saya dari Kalimantan Pak Oh ya. Nama saya Sartono dari Pinaan Ketapang, Kalimantan Barat. Ya. Yang baru saya tanyakan, ada orang tua punya cucu dan anaknya itu keluar dari agama Islam. Hmm. Apakah orang tua mbahnya itu bolehkah mengkekai cucunya itu? Yeah. Keduanya, saya dari Ketapang pulang ke Jawa ini keperluan untuk menghadiri yaitu meninggalnya orang tua saya, tepatnya mertua saya. Lah pada malam-malam hari itu mengadakan yasinan dan tahlilan. Lah saya berhubung dipandang ini gimana Pak Sartono kalau pandangan NTA mengatakan ini enggak lah saya pada waktu sudah kumpul saya tuh memberi istilahnya itu tausiah saya terangkan untuk tata cara apa itu seperti majet itu tata caranya wah wajibannya orang Islam itu memandikan dan mengapani, mengubur dan mendoakan. Mendoakan. Mendoakan. Menyolatkan belum menyolatkan. Jadi menyolatkan baru nah, dikubur. kumpul itu saya Jadi jangan mengubur baru menyolatkan. <laughs> ya, salah, lah. Nah, ketika kumpul itu saya menganjurkan kalau acara yang seperti ini tidak perlu diadakan. Kalau kamu mau membaca doa jangan dipaskan atau ditujukan ini tiga hari, tujuh hari, empat puluh itu tidak perlu, itu tidak ada tuntunannya. Nah, anjuran saya itu apa sudah benar dan kebetulan saya di orang tua saya itu tidak ada tantangan, Pak. Ya. Sekian pertanyaan, mohon penjelasan dan menjadi tambah keimanan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang saudara sampaikan itu ada benarnya, ada salahnya. Benarnya acara-acara tahlilan untuk tiga hari, empat hari, eh apa tujuh hari tidak diadakan itu betul. Tapi kalau itu kamu katakan menurut pandangan MTA salah. Ya, itu bukan pandangan MTA, menurut Islam gitu loh. MTA tidak punya, tidak pernah membuat aturan kok, ya. Kan? Ya, orang mati dibacakan apa doa-doa yang dipaske hari ketiga atau tujuh atau empat puluh atau seratus dan sebagainya itu menurut pandangan Islam tidak ada tuntunannya bukan pandangan MTA ya, bukan MTA nggak punya aturan apa-apa karena itu tidak ada tuntunannya atau mungkin di MTA ini belum tahu tuntunannya nah maka kita tidak mengamalkan karena apa? Quran mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan suatu perbuatan yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana humasula. Karena pendengaran, penglihatan, hatimu nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah apa yang kamu lakukan itu. Gitu ya. Dan bisa aja ditanya Jangan pandangan MTA itu menurut sepanjang pengetahuan kami di dalam misal saya belum mendapatkan tuntunan seperti itu, nah, gitu ya. Ya. Mari apa lagi? Dari Kota Malang Ustaz. Dari Ibu dulu, Mari ya. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perkenankan mana? nama saya Ibu Siti Rusbandia dari Kota Malang. Ya, mari Ibu dari ya. Malang ya. Alhamdulillah Pak, kami masih diberi kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ini. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang satu diantaranya titipan dari jamaah. Gini Ustadz, saya ini sudah hampir lima tahun mengalami suatu penyakit vertigo namanya. Ya. Sudah terapi berkali-kali, eh, sudah berobat secara medis. Nah, ini tetapi belum ada kesembuhan. Yang kami tanyakan, penyakit yang diderita oleh seseorang yang bertahun-tahun mungkin dari jamaah ini juga ada yang baik di rumah maupun di majelis ini punya penyakit itu termasuk ujian termasuk peringatan dari Allah dan Alhamdulillah suami saya ini sabar dan selalu istilahnya memberi masukan Ustadz bahwa apabila diberi suatu penyakit itu disuruh bersyukur atas nikmat yang diberikan. Hmm. Ini dikatakan oleh beliaunya itu kafaroh. Yang dimaksud dengan kafaroh itu apa? Berikutnya, gini Ustadz, ini kan membludak, istilahnya banyak sekali e, terapi-terapi uh, atau pengobatan secara tradisional atau herbal. Itu kami mencoba untuk mengikuti, tetapi diantaranya ada yang diberi obat bahkan ada yang diberi seperti doa dari si terapi bentuknya hanya sebuah minuman seperti aqua diberi doa apa itu diperkenankan? Hmm. Yang Jadi seperti iya. aqua didoani terus terus minum gitu. Iya. Hmm. Itu diperkenankan atau tidak. Terus yang berikutnya ini di televisi itu ada tayangan yang disebut dengan bengkel hati ustad, ya. Itu yang menghubungkan tentang suatu penyakit itu dihubungkan dengan kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari baik keluar dari, e, untuk keluarga, orang tua maupun masyarakat. Apakah yang demikian itu benar Ustaz? Ini yang dari saya. Kemudian yang titipan dari jamaah ini ada semacam diminta bantuan untuk akekah tetapi e, aturannya tujuh hari, melainkan e, maksudnya acara tersebut dipestakan Ustadz, mengundang dengan berbagai e, undangan yang banyak untuk dipestakan. Apakah yang dimintai bantuan itu diperbolehkan atau tidak? Demikian, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Jawaban saya kurang satu untuk Bapak yang tanya Akekoh tadi. Ingat Ibu tadi. Jadi kalau memang orang tuanya tidak Islam, ya dah, tidak, tidak ada kewajiban, tidak ada syariat untuk Akekoh Karena Akekoh itu kalau dia punya anak laki-laki, disyariatkan menyembelih dua ekor kambing. Kalau anaknya perempuan, disyariatkan menyembelih satu ekor kambing. Lah yang disaring menyembelih itu anak yang dilahirkan atau yang orang tuanya. Nah, orang tuanya. Nah, anak apa iso gitu. Nah, maka kewajiban. Lah karena orang tuanya bukan orang Islam, ya. Ya tidak kewajiban, tidak ada syariat akikoh bagi orang yang bukan Islam tadi. Ya, lah kalau mbahnya karena mbahnya aslinya Islam, kayaknya murtad, mau mengakekoi cucunya tadi boleh saja sembelihkan kambing dagingnya dibagi-bagikan boleh saja mengakekoi cucunya karena bukan karena orang tuanya tidak Islam ya, dulunya juga Islam murtad nanti dia sudah ngerti aturan Islam juga sebetulnya jadi kalau mbahnya Islam mengakekoi cucunya tadi boleh dia dari ibu vertigo sudah lima tahun belum sembuh banyak lagi selain orang yang sakit vertigo mungkin sakit yang lain udah lima tahun mungkin lebih juga belum sembuh maka kalau semacam itu bagi orang yang beriman itu suatu ujian ya karena ujian itu ada dua ada yang menyenangkan ada yang tidak menyenangkan termasuk sakit itu adalah ujian bagi orang yang beriman maka kalau dia sabar diberi sakit tadi ya Menjadi kafaroh, kafaroh itu hanya penebus, tebusan. Kafaroh dosa-dosanya berarti kalau sabar menerima ujian sakit tadi akan mengurangi dosa-dosanya. Sabar itu dengan kesabaran. Jangan menyesal. Lah sabar itu gimana? Ya tetap berobat. Kalau berobat kepada ahlinya, ahli pengobatan. Jangan kepada dukun, jangan kepada orang tua, Jangan kepada orang yang pinter dikatakan orang pinter pada umumnya. Berubah saja kepada dokter yang pinter sesuai dengan penyakitnya. Katakan pada dokter, saya sakit vertigo. Obatnya apa? Lah kalau dokter tadi merasa oh ini bukan ahli saya, ini baiknya berobat ke dokter saraf umpamanya itu. Ya itu dah dokter yang ahli pengobatan, jangan kepada yang lain. Karena Nabi kita mengatakan idza wusita lamru ila ghairi ahli fantadiri saah. Ya. Kalau sesuatu urusan dipegang orang bukan ahlinya, tunggu aja kehancurannya. Apalagi ya diobati dengan air yang sudah didoani. Ya. Nah, kalau saya muda semacam itu saya belum tahu kalau tanyakan dalnya belum tahu hanya yang saya ketahui Nabi itu kalau sakit adalah berobat Nah, berupa tentu kepada ahli pengobatan. Kalau Allah memberikan kecocokan antara obat dan sakitnya tadi, sembuhlah. Nah, Allah beri kesembuhan. Maka lebih baik kalau berobat ya yang real-real aja, nggak usah kepada yang yang semacam itu. Ya. Adapun penyakit dihubungkan dengan hati, kesalahan-kesalahan tua itu terserah saja. Ya. Mungkin maunya kalau saya penyakit ini dihubungkan dengan hati ya untuk banyak mengenang salahnya, kemudian banyak istighfar pada Allah untuk menenangkan hati itu, itu bisa saja. Tapi tidak semua penyakit-penyakit terus. Ya, hubungannya apa dengan itu? Memang Nabi mengatakan, ya semua penyakit yang bentuknya fisik itu biasanya timbul dari dirinya sendiri. Ya sakit kolesterol kolesterolnya tinggi, ya itu mungkin pola makannya. Ada tekanan darah tinggi, ya, tekan sakit gula itu kemudian pola makannya. Ya. Maka harus banyak jamu. Ya. Kalau orang sakit itu harus banyak jamu. dengan dokter Robert itu jamu itu hanya jaga mulut gitu loh maksudnya. Orang kok minum jamu dijaga mulut. Kalau dianjurkan oleh dokter wah ini kolesterolnya tinggi, jangan makan jeroan, jangan makan hati. Nek rempolo boleh enggak? Nah, Orang itu mangan hati malah rempelo. Padahal itu ya termasuk jeruan itu ya Tidak ya, boleh. Harus ditaati ahlinya itu. Kemudian penyakit di mana? Nah, akikoh. Nah, akikoh itu sembelih pada hari ketujuh. Tentang itu dipestakan, diundang orang untuk dimakan bersama. Di situ silahkan saja. Itu teknis asal tidak menerima sumbangannya. Lanet terus akikoh, ya, undang orang, terus menerima sumbangan akikoh lah. Akikoh itu ibadah ibadah kok disumbang itu gimana? Nah, maka yang paling tepat tidak mengundang masalah sebetulnya akikoh itu menyembelih kambing, dagingnya dibagi bagian mentah itu sudah tidak akan timbul masalah. Tapi kalau memang mau berkah apa lebih banyak, ya dah silakan undang, tapi jangan menerima sumbangan. Itu nek sumbangan itu kah wah cucok ya, melewati selimang atau sewu sumbangannya itu orang yuto bati dah itu berarti ibadah bati duit itu supaya lurus ibadahnya tidak kecampur niat-niat yang lain ya lebih baik murni aja dibagikan baik saya juga itu ya, ya saya, jawaban saya mari nah, yang lain ya, dari aku bapak dari aku dulu pak nah, dari mana bapak ini Nami Pulau Said saking Desa Nasar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Oh, oke. Saya hubungan jambe paron pak. Oke oke. Oke oke. Saya dari pun tuan pengabutan pak. Bun sepuh de. Bung Sawang nyuwun bersama awak di saking dedele. Oke, yeah. oke, yeah, apa nih melu melu ngaji. Alhamdulillah. Wau niku awal-awale nggih. Wis saged iki ben namung rungokke lha sakniki ra nggih. Nembe dimi-dimi pun saged banget, Pak. Ya sing ditekokke napa? Langsung Pak nggih. Nggih langsung mawon Pak ingkang badhe kula suwun pirsa. Kiki-kiki ngingingi tiyang sugih ilmu kalih tiyang sing dereng gadah ilmu. Wonten unan-unan liwat khotbah Jumat. Angsale khotbah niku nggih secara singkat nggih intine kemawon Pak. Wong kuwi nek ora duwe ilmu padha karo mati sak jerone urip. Lah wong kuwi nek sugih ilmu senajan wis mati iji iso berjalan selawase lan niku sing dimaksud menapane sing wong pun meninggal kok tesih saged mlampah sak terusé niku napa amalane napa kuburane napa ilmune lah la kula niki nggih kesentuh unen-unen niku rumasi kula niki dereng gadah ilmu napa nggih termasuk golongane wong mati sak jerone urip niku napa mboten nuwun Nyuwun penjelasan Pak. Gitu, Nggih, cekak semanten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa eneng wong mati sak durunge urip. Lah dikandhake mati ki mergone mesti urip ki mau. Lah kula mboten saged jawab, mateko kemawon sing khotbah niku. <laughs> Karepe pripun sing khotbah niku mangtekoni. Ah, aku ya wong urung duwe ilmu apa aku berarti mati saat durunge urip mongko aku wis bacot urip iki ya amante kok ki ngoten ngoten Pak ya mergi sing kula anane kula dereng wonten sing napa niku tangklat sing khotbah mergi kula niku sak lingkup masjid niku tiang jumatan sak masjid ngantos pebak masjid niku sing derek ngaji nembe kula kalih tiang setri kula. Hmm. Lah kula niki nek lingkup masjid niku tiang sing paling rendah piyambak. Nah. Nggih. Yeah. Sepindah juluk anak dina anak jajal utawa anak dina kaping kalih buta huruf. Lah kula niki sak derenge nderek ngaji teng MTA niku nggih tiyang omongan pol. Kancane ngidul tuwut ngidul, kancane ngalor nggih tuwut ngalor. Selamatan teng Gundi kemawon kula niki mboten nate kencun. Lah barang kula niki nderek ngadi teng NTA, sakniki niki kejuluk wong buta urip kaya nyelenah aneh ora manut tanggane. Ya, niki sebabe kula dereng wonten tangkep sing khotbah, Pak. Nggih, kepesa kula suwunke pesa teng mriki. Nggih, tekan sumanten, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune menyan rumah sabudo malah tekan niku apik. nah ngono tekan lah aku bodoh nek kowe ora tekon kan wis do pinter kabeh. Ning gandeng aku ora ngerti karepe sing KTP mau, ya. Wong bodoh kaya aku iki wis mati sadurunge urip iki karepe piye? Aku tekan mergo aku bodoh gitu lho. Lah nek kowe sing do ngrungokke wis pinter terangno iki, gitu lho. Ngoten. Ya mboten sah. Rumoso direndahke mboten perlu wis ben, ya Padahal sing direndahke perkara ra isa maca. Oke sing isa maca ning ora mudeng. Nah, aku ra isa maca ning ngrungokke dadi mudeng lah. Pilih isa maca ning ora mudeng, apa ra isa maca ning mudeng? Nah, nek isa ya isa maca ya mudeng gitu lah. Jadi mboten dah kecil hati. Ya, boleh direndahkan manusia sing dinilai oleh Allah tinggi derajat itu karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Perkara kono ngrendahke ke ora Mas, ora sah dirasake. Itu perkara anak jadah apa anak wajib itu urusane gitu. Ya. Anak itu lahir apa sing ke wae wis kebaca tamir pitung sasi lagi arep nikah kuwi sing dosa dudu anak sing dilahirke. Sing dosa sapa? Bapak ibune. Nah anak sing dilahirke sanajan iki lahir tidak hasil nikah yang sah karo hasil zina lahir di padha anak itu sama kullu mauludin yuladu alal fitrah itu dawe nabi jadi anak nikah sah atau rasa lahir podo podo randu itu popo dan podo digawani oleh Allah fitrah itu beragama tauhid nah, nah, nah, jadi betul kecil hati Nanti ya, nah, mungkin sebatas apa tepat mungkin nek kula jawab pun kula nggih dereng ngerti kula tekoke kalih sing pesah niku mawon ben bener karepe piye nanti Pak nggih nah, mari yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ada Ibu dari Mojosongo minta waktunya untuk menyerahkan Mojosongo atau ada keluhan Pak makan kan Iya Pak ini saya dari Mojosongo itu ada Mojosongo mana Ibu Mojosongo Solo Oh Mojosongo Solo Oke okay menika anak-anak kawula nggadahi jimat tapi cemeti Pak menika. Wontenipun niku nggih, wontenipun kata kalian menika napa arupi permata. Menika lah menika anak kawula kan kawula badhe ibadah haji. Yeah. Nika pun Dawi kan Bapak Ustaz saking Kalimantan, pun Dawi gandeng menika kolomben menika tertunda. Janipun bidanipun sampun kolomben menika kerja tertunda. jalanan griya tasih wonten menika semeti menika. Gadanipun anak kawula kelan kawula badhe dalem seraken dhateng Bapak Ustad. Okay. Oh, menika dawuhipun Bapak saking Kalimantan Bapak Ustad. Nggih, nggih. Aget napa wujude semeti? Dos ndi, Pak? Ben semetine napa? Pecut. Permanu menika mata-mata saking bling. Lajeng menika wonten gambaripun menika arupi Kami menika wonten gambaripun tiang kalih. Lah jarine napa kekuatane? Mboten mangertos, Pak. Hmm. Menika critanipun menika tiang titip, menika kersanipun kangge keselamatan. Oh, Gandeng kula ben menika kawula sak anak kula nembe wonten musibah, kersanipun pinaringan panjang umur menika dipun tinggali kalian Bapak menika arupi menika kangge keselamatan ngaten lajeng kapure nyimpen usana dumugi Kalimantan kawula badhe terbang saking Kalimantan anggenipun ibadah haji menika usana dibatal batal menika kawula kan anak kawula lajeng pun dawuh menika wonten menapa Bu ingkang ketinggalan wonten rumahipun menika pun serahaken wonten darah mereka mereka menika panggonegaran menika Bapak. Yes datang juga kemusrikan ya gitu. Yes dalam badan mangertos Pak nggih kalau ben. Dalam menika badan mangertos namung kawula namung nyuwun selamat wilujeng kemawon. Nggih, pun monggo kalau ben nggih. Nggih. Ya, pun nyuwun dipun slametaken kawula sak anak kula mboten megang menika ngaten Bapak. Nggih, tadi selamatnya orang mung kuwi. Nggih. Allah kita. Nggih. Nggih. Eh. Nyun pangapunten Pak nggih, kawula sak anak putu kawula mboten mangertos barang menika. Nggih, mula sak sampun ngerti, ampun diyakini meleh, nggih. Oh, nggih. Lah oh. sampun badhe ibadah menjang menika, Pak. Nggih, sebar ibadah goleki neh. Oh, mboten. <laughs> mboten Pak, mengke malah anu ngajri-ajri Pak. Nyun pangapunten Pak nggih. Nggih nggih, mugi-mugi dilangke niku. Kawula nembe sadar utawi mangertos sak sampunipun batal anggenipun badhe ibadah menika. Nggih, mugi Allah ngampuni dosanipun. Nggih, matur nuwun. Nika lajeng pun pun aturaken sinten Bapak? Nggih niku diwelanturke mriki saged dewe sing ngarepe niku. Oh, Dilongke niku lah terus lantungnya tekan mriki. Nah, terima itu yang dekat itu tolong diterima. Yang dekat itu diterima terus diserahkan ke sini. Nah, yang lain mari. Monggo Bapak yang dari aku. Dari aku Pak. Nanti Pak. Dari aku Pak. Yang dari aku. Lantai. Oh iya, Bapak. Assalamualaikum. Bapak, Bapak dulu Bapak. dari Opo, Sumatera Selatan. Silakan Bapak. Ya. Silakan bicara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baduri dari Oku Timur. Ya, mari. Sumatera Selatan. E, tanya Ustaz. <clears throat> Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dari ketua binaan kami di Sumatera Selatan untuk Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan e, pertanyaan saya yang pertama adalah sekarang kan mulai dari sejak zaman reformasi ini ada e, semua adalah pilihan rakyat dari pilpres sampai pilkades. Ya. Ini Yang saya tanyakan apakah ketika kita memilih salah satu e, pimpinan kita baik itu Pak Lirisa sampai presiden Lalu sampai pada saatnya beliau-beliau itu menjabat dan di dalam masa menjabat itu mereka uh, menyeleweng dari uh, apa itu namanya sumpah jabatan atau menyelewengkan amanat rakyat. Seperti contoh yang sekarang sedang marah inilah korupsi. Apakah kita yang memilih itu ikut imbasnya eh, dapat imbasnya ikut berusaha Ustaz? Yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 177 saya tidak terlalu hafal tapi hanya hafal awalnya saja. Di situ disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra an tuwalu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Di situ eh, secara luhut eh, secara bahasa artinya adalah bahwa bukanlah uh, sebuah kebaikan atau kebajikan menghadapkan mukamu ke arah kibla, uh, barat dan timur. Yang saya tanyakan pertama adalah asbabun nuzul dari ayat pada ayat tersebut seperti apa? Lalu yang dimaksud kalau itu pada zaman itu ada ada dua ada sebuah masjid yang berkiblat dua maka untuk zaman saat sekarang ini Ustadz yang di, mungkin apakah masih terkena oleh ayat itu di antara kita yang dianggap oleh Allah bukan suatu kebaikan. Contohnya umpamanya kita melaksanakan ritual-ritual yang uh, tidak sinkron atau tidak uh, selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Ustadz. Itu saja. Uh, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sana dulu ada sebelum Nabi diperintahkan dalam sholat itu menghadap ke Ka'bah, dia menghadapnya kan ke Baitul Maqdis. Nah setelah ada perintah menghadap Ka'bah, ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Bani Israel lah, mereka dorame mengatakan bahwa agama Muhammad itu hanya ikut-ikutan, ya tanpa pedoman, sebentar menghadap ke sini, sebentar menghadap ke sana. Nah, maka Allah mengatakan perkara penghadapan timur dan barat itu itu bukan suatu kebaikan. Artinya menghadapnya itu bukan suatu kebaikan. Nah, yang disebut kebaikan di situ adalah man amana billah, siapa beriman kepada Allah. Nah, karena ini perintah menghadap ke Ka'bah Ya kalau dulu menghadap ke timur terus ke barat, dulu ke Baitul Maqdis terus ke Ka'bah. Tentu perpalingan kiblat itu bukan kehendak Nabi sendiri, itu atas perintah Allah. Jadi dia beliau menghadapnya ke Ka'bah itu bukan kehendak sendiri, tapi perintah Allah. Makanya disebut kebaikan itu. saya dulu menghadap ke sana, sekarang menghadap ke sini di perintah Allah. Nah itu karena dilandasi dengan iman kepada Allah, menghadap ke Ka'bah itu suatu kebaikan. Andai kata tidak ada perintah Allah menghadap ke Ka'bah, ya menghadapnya ke Baitul Masjid kan diperintah beralih, maka itu perpalingan kiblat. Nah, terus di orang-orang Bani Israel mengatakan bahwa agama Muhammad itu agama yang tidak punya pendirian, akal-akal sendiri. Masa dulu menghadap ke sana, sekarang menghadap ke sana. Nah, tidak tahu yang menghadap ke sana itu yang perintah Allah. Nah, gitu kan? Jadi kesimpulannya kebaikan itu bukan penghadapannya Sekalipun kita juga begitu, kita walaupun kita menghadap ke Ka'bah, sholat dan sebagainya, tapi perilaku kita menimpang dari Allah ya bukan kebaikan itu. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sekalipun kamu sholatmu ajek menghadap ke Ka'bah sana, ya sholatnya ajek, tapi maksiat tidak pernah kamu berhenti itu bukan suatu kebaikan sholatmu itu. Jadi sholat yang baik itu bisa mencegah fasak dan mungkar. Maksudnya kebaikan itu di sana. Jadi bukan formalitasnya. Terus kamu kalau sudah menghadap ke sana sudah merasa sudah baik. Nah bukan begitu. Perilakumu harus diwujudkan. Maka sholatnya harus dibawa kemana-mana dalam kehidupan ini. Dalam arti sholat itu harus dijiwai. Bukan sekedar formalitasnya diawali dengan takbiratul ihram diakhiri salam tapi sholat itu harus dibawa kemana-mana di mana-mana kamu sholat kalau kamu jadi pedagang orang sholat juga sholat kamu bawa mencegah kemungkaran kamu mesti tidak mau menipu dagangan tidak mau mengurangi takaran tidak mau mengurangi timbangan ya di tengah-tengah Orang suka korupsi, kamu orang sholat, sholatmu kamu bawa. Diberi amanat, kamu tidak mau korupsi. Ini orang sholat. Kalau salatnya main salat korupsinya ya cek salatmu tidak berguna, bukan suatu kebaikan itu. Maka ada pun kita memilih orang ternyata yang dipilih do korupsi apa kita milih dosa. Ikut dosa enggak? Tidak, oh kita milih wis ngati-hati ya Milih ngati-hati yang kita pilih ini yang kira-kira pandangan kita, rasa kita baik, tidak korupsi. Eh ternyata setelah jadi ya korupsi, yang tanggungannya yang dosa, yang korupsi, yang milih itu tidak. Itu pelajaran buat kita ya ta? Hati-hati aja sesak keliru apalagi sak-sae, ya ta? Nah, maka itu lah kita kena dampaknya ndak kena. Dampaknya bukan dosa tapi dampaknya ikut rekoso. Hmm? Eh? Karena dikon mikirnya kon suruh dandani negara ini supaya aman, tentram, subur, rakyatnya makmur. Lah kadang dikorupsi, lah kita kena kena akibat penderitaan, kemiskinan karena dikorupsi hartanya oleh pejabat-pejabat itu. Kita tidak dosa karena mereka korupsi, tapi kita kena akibat karena hartanya dikorupsi oleh pejabat-pejabat, akhirnya rakyat ikut menderita. Ya. Menderita akhirnya, ya toh? Maka petani pun ikut merasa penderitaannya. Ya? Ternak juga begitu. Harga sapi jatuh. Padahal ngopeni sapi susah ya pakannya mahal obatnya mahal barang saatnya jual jatuh karena banyak daging sapi impor ke sini nah sapi dalam negeri ora cucuk sing openi dijual harganya murah karena kedropan oleh sapi dari luar negeri mengapa kok tidak mencukupkan ternak dalam negeri saja Nah, sebab mendatangkan dari luar negeri itu dapat apa? Nah, itu korupsi. Ya, mestinya tidak boleh kok boleh lah karena dapat apa-apa itu lah akibatnya petani, peternak sapi merasa keberatan. Ya, karena di diakali oleh wakil-wakil rakyat kita yang korupsi itu. Nah, petani tebu ya begitu. Ya, petani beras ya begitu, harga beras jadi murah kalau saatnya panen Ya, padahal biaya pertanian mahal karena banyak import beras dari luar negeri. Kasih sing import itu untuk duit. Rakyatnya yang susah. Mula tahun 2014 akan pilihan lagi. Milio sing seneng korupsi nih. Nah ya, kan gitu loh. Sisan gitu loh. Nah. Maka terus harus milih nanti. Susah kan mau milih sing orang seneng korupsi wis hati hati ya mesti iki ya ora ning nyatane ya Nah, buat kita. Lah rasa mikir kuwi wis, sekarang ngaji wae wis. Ngaji rasa mikir. Ya soalnya coblosan nenek sing kira kira-kira ada yang pantas dipilih ya pilih, nek ora ya rasa milih itu aja. Gampang itu ya. Ya biar main mereka rebutan ini ya silakan saja. Sekarang mulai partai-partai juga perlu berusaha mengumpulkan massa untuk menempatkan dirinya memperbanyak kursi yes, ya, kita itu nggak dengar itu aja lah itu eh, orang dengar tapi ngerungok nih gitu. nggak tek gini gitu loh piye polahmu piye oh negara kena nyata kursi tak nih seorang tak pilih lah gitu ya cukup ya dari, apa ini? Dari Madura dulu aja. Kami utamakan dari Madura dulu Ibu, mohon maaf. Madura. Dari ya, Madura. Dari Madura, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustaz eh, mengenai sholat. Eh. Nama dulu Bapak? Nama Ahmad Syafi'i dari Sumenep Madura. Oh, dari Sumenep iya. ya. Karena baru saat minggu kemarin kami ikut ya. ini MTA di Kabupaten Sumenep. Eh, dan waktu itu mengenai judulnya sholat ya. di brosur itu sholat tapi ya. belum belum tuntas Ustaz saya tanyakan di sini uh, kalau anak-anak itu tidak sholat uh, umur 7 sampai 10 itu pasti di, dipukul wajib dipukul dengan orang tuanya lah, yang besar-besar kayak kami ini siapa yang akan bertanggung jawab kalau tidak sholat? Ya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Kalau udah besar-besar yang pukul siapa gitu. Kan? Kalau umur 10 tahun nggak sholat pukul oleh orang tuanya. Kalau sudah besar pukul oleh malaikat nanti. Kalau dipukul oleh orang tuanya balas wis gede sak mono. Nah, sholat itu ah, saya, nggak usah ngurusi saya, sholat apa tidak urusan saya, kan itu dipukul orang tuane. Ya sudah tunggu aja gua buki malaikat nah, gitu. Nah, Itu ya. Maka itu maksud Nabi itu mendidik supaya menanamkan rasa tauhid, rasa keagamaan, rasa tauhid yang sudah diberikan oleh Allah sejak lahir. Kullu mauludin yuladu ala fitrah itu maksudnya setiap bayi yang lahir itu sudah diberi modal oleh Allah siap beragama tauhid, agamanya Islam. Maka fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumasisanihi. Setelah besar jadi Yahudi, terjadi Majusi, terjadi Nasrani. Itu salah didik. Salah orang tuanya. Maka supaya anakmu yang sudah diberi modal oleh Allah siap beragama Tauhid sejak lahir supaya tetap Tauhid itu tersemayam dalam hatinya mulai umur 7 tahun didik sholat. Umur 10 tahun masih agak sulit, dipukul artinya agak dikerasi lagi. Maksudnya kalau mendidik anak sholat itu sejak kecil itu insya Allah sampai gede merasa ya uya Jangan anak kecil malah dibiarkanlah Allah rasa sholat rapot. So nek gede wae, lah wes gede susah. Padahal 10 tahun suruh mukul ini wes selawe tapi ya iki. Oh, dipukul wani malah gawa pukul genti. Ah. Nah, itu maka didikan Nabi itu kalau dipraktekkan insya Allah sampai dewasa sampai tua pun wala tamutunna illa wa antum nah Islam jangan sampai mati itu dalam keadaan meninggalkan Islam kecuali mati dalam Islam nah sudah mati dalam Islam maka harus ditanamkan sedalam-dalamnya mulai dari umur 7 tahun karena yang membedakan Islam dan kafir itu sholat maka umur 7 tahun sholat diajari dengan betul umur sepuluh tahun agak diperkeras sedikit nah nanti kalau sudah mapan jalan sendiri Nah, sholat itu kuncinya surga ya. Jadi kalau sampai tidak sholat, dah tak bisa masuk surga. Itu ya, jadi itu pendidikan Nabi maksudnya supaya agama Islam yang jadi diberi oleh Allah ini tidak hilang karena salah didik tadi. Nggih. Apalagi dari Madura berikutnya Mas Madura. Mas Yada dari Madura. masih ada dari Madura. Ya, Mas dari Madura, Bu. Mas dari mana, Pak. Kita utamakan dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu ini? Ibu dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainatu Sadia dari utusan dari Sumenep Madura. Oh iya, iya, mari. Alhamdulillah saya sudah mengikuti MTA di Sumenep kurang lebih 4 bulan dan alhamdulillah juga saya kali ini bisa bertemu dengan saudara-saudara saya yang seiman di MTA Pusat Solo. Ya. Yang hendak saya tanyakan di sini bahwasanya masa iddahnya wanita yang huluk adalah sekali haid. Berapakah ukuran menurut hari atau berapa hari masa sekali haid atau menurut bulan berapa bulan sekali haid? Pertanyaan yang kedua, karena ini fakta dan terjadi pada saudara saya sendiri pada waktu haid selama empat bulan ternyata diperiksa dia hamil. Jadi bagaimana untuk menentukan masa iddah? Jadi haid tapi hamil gitu. Iya. Hamil kok haid itu gimana? Ya. Ya tidak tahu Allah alam bisawab. Ya. Demikianlah pertanyaan dari kami mohon dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sekali haid itu berapa bulan? Umumnya orang head itu yang disebut datang bulan itu berarti satu Lah Orang head itu nama disebut bulanan kan? Bulanan. Kalau tengah bulan atau mingguan itu tidak normal. Yang normal orang haid itu bulanan. Nah sekarang ada orang hamil 4 bulan kok haid. Nah itu mesti bukan haid. Itu namanya nah, penyakit, ada kelainan. Kalau orang hamil tidak mungkin haid. Lah keluar darah ya yang darah keluar itu bukan darah haid. Tapi darah penyakit. Maka perlu berobat ke dokter itu. Kenapa saya hamil kok keluar darah? Ya, tiap keluar darah yang dari situ itu belum tentu mesti darah eh, kalau darah head mesti tidak hamil gitu loh kalau hamil lo keluar darah dari situ itu bukan darah head periksakan ke dokter yang tahu ini darah apa mesti ada kelainan itu itu ya ya dah hari ini dari Madura dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dari uh, mana ibu Tanti dari Klaten uh, Mohon Mas, Ibu eh, dari, dari Madura dulu mari. Madura dulu Ibu ya. Nanti kalau masih ada waktu. Ya mari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuruddin. Nurudin. Ya, Nuruddin Pak ya. Di Madura sekarang itu banyak warga yang memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi ya. ya. Kemarin lusa saya mendengarkan ceramah dari Kiai Fayat Asad Karai. Dia menjelaskan masalah hikmah Maulid. Ya. Di antaranya hikmahnya yaitu masalah bunga dan uang selabatan yang ada di piring itu. Dia mengatakan bunga maulid Nabi itu ada manfaat-manfaatnya. Jika uh, bunga itu diselipkan di sopak atau di rambut seorang perempuan yang tidak laku kawin, paling tidak satu tahun lagi sudah dia punya suami. Kalau uang yang dijadikan jimat diletakkan di kantongnya. Uang dijadikan jimat, uang. Iya. Waktu pada Maulid Nabi itu, ya. Kalau niatkan untuk naik haji, uh, insya Allah tahun yang akan datang sudah naik haji. Apa? Kalau maksudnya kalau sin bagaimana? Kalau jimat, uh, kalau uang itu dijadikan jimat, dibawa kemana-mana, diletakkan dalam kantong, itu insya Allah tahun yang akan datang sudah naik haji. Naik haji dengan jin. Dengan dengan jimat itu. Ustaz. Oh. Nah ini tolong dijelaskan biar ditengar oleh masyarakat Madura. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu keterangan Maulid Nabi ada bunga. Kalau bunga diselipkan di bagian uh, kepala wanita atau rambut wanita yang belum laku, nanti setahun laku. Nah, kalau jimat yang didapat apa uang yang didapat ketika Maulid Nabi tadi dijadikan simat, dimasukkan kantong kemana-mana dibawa, nanti setahun bisa ibadah haji. Nah itu mestinya itu angen-angen apa dari agama. Kalau dari agama cari sumbernya dari Quran atau dari Sunnah. Hadis ada enggak? Kalau tidak ada hadis begitu begitu diteliti hasilnya sokeh apa palsu ya kan? kalau hasilnya sokeh ya perlu diyakini kalau hasilnya palsu buang saja itu kan nah, maka itu sepanjang saya ngaji sampai hari ini sampai jadi guru ngaji ini belum pernah mendapat hadis semacam itu belum pernah dapat ya bahkan acara maulid nabi peringatan-peringatan maulid nabi itu pun sebetulnya Nabi tidak mengharapkan seperti itu. Yang mengadakan maulid-maulid itu ya hanya di di Indonesia ini. Karena sudah sebelum Islam masuk ke Indonesia, kita sudah terpengaruh oleh agama sebelum Islam, ya Hindu, ya Buddha, animisme, dinamisme dan sebagainya dan sebagainya itu. Maka kadang-kala Islam masuk itu masih bercampur aduk keyakinan-keyakinan semacam itu. Untuk menghilangkan tidak gampang. Maka harus kembali pada Quran. Kalau tidak kembali pada Quran itu gak hilang. Ya. Maka apa itu? Maulid Nabi apa ada bunga juga dimasuk, ada ditaruh di kepala wanita itu terus saya tanya bunganya bunga apa? Bunga apa kira-kira? Bunga apa, Pak? Nah. <laughs> Ya? Melati. Nah, bunga melati. Lah wong Mekah kan ya ini bunga melati. Zaman Nabi apa ya ada semacam itu ya kan? Nah mestinya kalau kita memperingati maulid Nabi itu bukan itunya Mengenang Karena Allah mengatakan Laqad manallah alal mu'minin Idh ba'atha fihim rasulah min anfusihim Yatlu alaihim ayatihi Wa yuzakkihim wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah Itu beratnya nih Wa inkanu min qablu lafi Dolalim jadi sungguh suatu kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman dengan diutusnya seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Yang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, membacakan kitab maksudnya Al-Qur'an dan mengajarkan hikmah sunnah Nabi. Nah, maka diterangkan di situ, ya sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an, manusia itu dalam keadaan sesat yang nyata. Walaupun Quran sudah diturunkan, Nabi Muhammad sudah diutus, siapa yang tidak mau kembali pada Quran, tidak memegang hadis Nabi, masih dalam keadaan sesat. Maka Nabi sebelum wafat mewariskan tarok tufi kumamru ini Lantadilu ma masaktum bihima kitab Allah wa sunata nabihi tinggalkan padamu ya dua perkara yang menjamin kalau kamu pegang teguh dua perkara ini tidak sesat, yaitu Quran dan Sunnah. Nah ikuti Quran Sunnah, kamu akan selamat. Nah, mestinya kalau Maulid Nabi yang diingat-ingat, dipegang teguh itu warisannya Nabi itu. Quran Sunnah harus kita kasih kita amalkan dalam kehidupan. Ya selama kita ngaji belum pernah mendapatkan dalil menjadikan jimat uang yang didapat dari rebutan maulid Nabi itu terus dibawa kemana-mana setahun nggak haji. Wanita yang tidak laku setahun kayak kembang itu setahun laku. Tapi ndok kembang nih gue sirah setahun ini punya rekoso kosong <laughs> Laku. Ya. Tahun beda habis kering, kembangnya wis alum, kok uangnya udah laku-laku kayak meneh apa gitu. Nah, itu saya nggak yakin. Nah, kalau di sana mungkin begitu. Kalau di Solo lain lagi, Pak. Ya siapa membeli kinang di maulud Nabi itu ya, Kinang, tahu kinang ya, Kamu awet muda Siapa membeli cemeti pecut Di maulud Nabi peringatan maulud Nabi Ya Sawahmu bakal subur Kebumu lemu-lemu Ya tak? Tadi subur Lain lagi kalau di Tempatnya Pak Suhasa Jatinom itu Sana apem pak, bukan kembang Apem Ah, apa itu direbutkan yang kon masjid kayak ke tanggal itu dumbul ke nggo rebutan. Apa medura tahu nggak apem? Tahu ya? Nah, apem dumbul ke nggo rebutan. Nah, siapa yang dapat apem hasil rebutan itu untuk payung pengayoman dapat berkah keselamatan. Nah, tuh terus disunduki ini dicentelke gede orang dipangan apa me wong payung. Nah, umat Islam yang keyakinan masih tengcerkeni itu masih banyak. Dan itu akan terus hidup selama tidak diberantas dengan Quran dan Sunnah. Maka umat Islam kembalinya pegang teguh Quran, pegang teguh Sunnah. Yang menyimpang dari itu buang, tidak usah dipakai, tidak usah melarang orang lain. tidak binafsik mulai dari dirimu sendiri. Dah, dari kita sendiri. Jadi kalau itu yang menerangkan tadi, andai kata ditanya Pak pada ada keterangan begitu apa dalilnya ada itu ya raisan tuh ya es ya, pokoknya mbah-mbah dhisik keterangannya ngono kuwi gitu Ya sudah. Itulah maka pentingnya kembali pada Quran Sunnah. Allah tekankan bahwa anda hada sirati mustaqimam fattabi'uh wa la subula fatafaraqu bikum an sabili dzalikum bihi la'alakum tattaqun. Ini Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti Quran, jangan ikuti yang lain. Ya. Karena jalan yang lain itu menyesatkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Yang demikian diwasiatkan oleh Allah kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau ingin selamat ikuti Quran. Tidak usah semerti seperti yang diserahkan ibu tadi ya. Rasa apalagi ini kembang nek arep dang payu putri-putri itu ya Aja menjual diri. Takwa kepada Allah. Tingkatkan kedekatan pada Allah. Kalau kesulitan mendapat suami, ya, kalau kamu tergolong orang yang bertakwa, Allah beri kemudahan. Kemudahan. Ya. Karena jaminan Allah itu wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Kalau kamu takwa kepada Allah, urusanmu semua dimudahkan. Ya, ya ja'alahu mahrajan, diberi jalan keluar dari kesulitan yang kamu hadapi. Syaratnya takwa. Maka orang takwa itu nggak ada kesulitan apa-apa. Mudah semua dimudahkan oleh Allah. Nah, maka itu jadilah kita orang bertakwa yang akan dapat janji Allah itu. Nah, begitulah keterangan saya Bapak ya. Jadi nah, saya belum tahu itu kalau ada dalilnya. Lebih baik ingin jelas tanyakan yang khutbah itu dalilnya dari apa, tanya. Ya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, dari Klaten, Bu. Uh, eh, begini, Pak. Uh, dulu kan pas pas saya masih kelas 7 di SMP, uh, eh, itu bertepatan di hari puasa. Saya uh, pulang sekolah jalan kaki sampai rumah. Uh, ibu nyuruh saya suruh nyapu, tapi kan saya capek Terus saya membantah membantah perintah ibu itu terus ibu bilang bilang ke saya uh, bahwa saya itu nggak nggak akan selamat di dunia dan di akhirat. Uh, terus saya minta maaf sama ibu. Terus ibu juga nangis. Ibu juga minta maaf sama saya. Terus ibu bilang sama saya udah jangan terlalu dipikirkan masalah itu gitu terus pertanyaannya gini pak uh, apakah doa ibu itu selalu mabrur terus apakah kata-kata ibu itu akan menjadi kenyataan terus yang kedua bagaimana cara saya membalas atas dosa saya yang udah durhaka sama ibu saya tadi tadi disuruh apa oleh ibumu suruh suruh nyapu tapi kan saya pulang sekolah pulang oh. se sekolah masih capek ya itu pun pas pas waktu puasa gitu loh pak nah, terus ya udah terus setiap saya curhat sama ibu tiap hari kan abis abis kejadian itu terus saya curhat sama ibu bu minta maaf gini udah jangan dipikirkan udah, udah jangan dipikirkan lagi ibu udah udah minta maaf juga sama Allah tiap hari ibu juga udah udah minta maaf gitu tapi tapi selama ini saya nggak bisa lupa udah walaupun udah udah enam tahun tapi saya nggak bisa ngelupain masalah itu pak hmm. Iya. jadi tanyakan apa bagaimana dengan kata-kata ibu tadi apakah semua kata-kata orang tua terutama ibu itu bisa mabrur terus yang kedua bagaimana cara membalas atas dosa saya yang udah durhaka karena uh, perilaku saya ter karena membantah ibu tadi. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang buruk itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kalipun wes muka kue yang dunia akhirat sengsoro. Kalau kamu mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, lantadilu, kamu tidak akan sesat kadang sesat. Apalagi kalau ibumu tadi juga sudah minta maaf pada Allah, kamu sudah minta maaf pada orang tuamu, ya sudah selesai, tidak ada masalah. Apa semua kata-kata orang tua itu mesti mabrur? Tidak. Nek semua kata orang tua mabrur, kon ngomong sing ape-ape wae. Kemuka anakku sudah tadi presiden, eh, terus tuan anakku sudah tadi dah, gitu lah. Enggak. <clears throat> Jadi doa itu yang dikabulkan oleh Allah doa yang baik, doa jelek tidak dikabulkan. Kalau saya oke wong doa aja aku elak ya oke. <laughs> ya enggak? Tapi saya yakin doamu murah kabul. Nah, doa jelek tidak kabul. Ya, doa yang dikabulkan oleh Allah menurut tuntunan Rasulullah itu doa yang baik dan yang didoakan tidak ngerti yang didoakan malah tidak tahu eh, doa dengar pejabat ya Allah ampunilah para pejabat para petinggi kami ampunlah dosa-dosanya ya Bapak Presiden Bapak dungane dengar beliau ora kabul kuwi jenengane ora doa nang tujuannya mencari apa cari muka wis tak percaya ho dungake ning kono apik bareng ning isor wis dipilih ngoyo ya korupsi ya <laughs> Nah, oh coba-coba kok malah mbok rasani iki piye ya toh? Nah, aku wis milih aku anak kota, milih bupati, milih ya, menteri, akhirnya kok ada korupsi kabeh. Nah, nek kan di paringi giliran doa upacaran itu doane apik-apik. Bareng mburi wae ngono kaya ngono kuwi ya. Dungane ora doa yang sing didoakake tidak tahu tur doane apik itu dikabulkan oleh Allah pertama. Yang kedua, doanya orang yang teraniaya. Kalau orang yang teraniaya, dia mau berdoa, tidak ada hijab antara orang yang teraniaya dengan Allah itu tidak ada hijab, dikabulkan oleh Allah. Nah, itu maka jangan suka menganiaya orang kalau dia berdoa, bahaya itu. Kalau ibu tadi wajar meng, kamu kesel poso-poso kau nyapu Ya mungkin cara jawabmu aja yang menjadikan ibumu sakit tadi. Harusnya yang dan Bu, terus saya kesel kalau poso-poso lah kita kotor jalan kaki mulai sekolah. mungkin nek pun santan sapu sapune ya itu ta. orang kok jawabnya moh kesel-kesel kok nyapu. <laughs> Nah, mungkin ibumu mergo jawabnya saya ora enak gue tadi. tadi nah wes tulis cilokon tuh akhirat Walaupun ibu-ibu ibunya ngomong celaka dunia akhirat nggak akan berlaku kalau kamu mengikuti Quran dan Sunnah Nabi. Dijamin tidak celaka dunia dan akhirat. Masih ada? Ada di Jakarta Pak. Assalamualaikum. Dari Jakarta silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, uh, saya di sini nggak rombongan sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, Nama siapa? Namanya Asti. Ah, Asti. Asti, baik silakan. Uh, pertama, uh, saya apa orang tua saya, ibu saya dulu waktu muda katanya uh, rajin sholat, uh, sunah sunnah juga dikerjakan. Terus setelah menikah sama bapak saya, bapak saya di disuruh jadi mualaf sehingga masuk Islam. Tapi kenyataannya sekarang ini malah kebalik. Bapak saya sholatnya rajin, ibadahnya insya Allah Eh, teratur. Tapi sedangkan ibu saya um, apa sudah bertahun-tahun tidak melaksanakan sholat karena ada suatu alasan. Terus uh, saya sangat sedih ketika saya ketika dulu saya bertanya soal kalau seorang istri yang tidak melaksanakan sholat itu kan artinya kafir dan berhubungan dengan itu apa tidak halal. Nah, saya ingin sekali saya selalu berdoa supaya ibu saya bisa sholat kembali seperti dulu. Saya ingin melihat kenyataannya, tidak hanya dengar kalau dulu ibu seperti ini, seperti ini. Ya. Lalu um, saya apa ketika ketika di Jakarta setiap ingin mengingatkan, setiap ingin menasihati, saya selalu nggak berani, terus kayak ada rasa isin. Um, ya saya mohon sarannya apa yang harus saya lakukan sebagai anak. Lalu uh, yang kedua, ayo. Ya. Eh, oh. Yang kedua? Yang kedua uh, apa? Udah. Ya dong, mungkin ya, ya. itu aja. Ya, Ustaz, satu dulu. Iya. Ya, baik. Yang kedua, celeng-celeng, sumpah <laughs> Itu kan keprihatinan seorang anak terhadap ibunya sampai menangis. Kenapa dulu Islam baik sekarang murtad? Nah, nah sedang bapaknya yang mau alap dulu tidak sholat sekarang jadi sholatnya lebih rajin lebih baik. Itu saya yakin karena ibumu kurang pengertian tentang agama. Ya, dah? nah mungkin Pak, gue dhisik rong sholat, saya ingin sekep, aku dhisik wis sholat wis aku tak leren sih Nah, mungkin gitu juga. Hmm. Nah itu karena tidak tahunya tentang agama. Kalau dia paham tentang agama, mestinya alhamdulillah saya orang muslimat, dapat suami yang dulunya tidak sholat, Telah jadi suami saya jadi sholat rajin. Harusnya saya lebih rajin daripada suami saya. Atau paling tidak mari sama-sama rajin sholat. Karena makin tambah usia makin dekat kematian nah dekat kematian kok malah harus sholat lah maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah ya orang itu pada akhirnya walaupun awalnya amalan-amalan surga ya antara dirinya dan surga sudah dekat tapi karena takdirnya masuk neraka dia masuk neraka nah, jadi kalau dia tetap jadi orang sholat baik kan ada kesempatan masuk surga eh tapi malah murtad sudah mendekati kematian murtad kalau dia murtadnya tadi semua amalan ketika dia Islam gugur semua ya nah, gugur semua maka itu tidak jadi masuk surga pung dia murtad nah, maka itu rasa keprihatinannya tadi mengingatkan jangan takut diingatkan karena hakikatnya pengingat itu barangkali beliau lupa jadi sadar ya Walaupun mungkin mengingatkan konsolat nanti dimarahi, tapi tidak apa-apa, dimarahi untuk baik aja kok. Ya, saya hanya mengingatkan, maneman wong bapak yang mau alap saya sekarang sholatnya kencang, lagu malah ibu tidak seperti apa malah makin tua tambah dekat mati kok malah rasolat. Nah, itu mudah-mudahan dengan peringatan dari anaknya dan mohon pada Allah didoakan mudah-mudahan kembali jadi orang Islam yang baik lagi. Ya. Mengingat waktu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf karena waktu sudah menjadi. Ya mari ini, ini yang dua lagi nih. Boleh, boleh. Oh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Ayo. Saya dari dua ini jangan tambah lagi. Dua ini ayo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Nama saya Mulyono dari Sempon Dadapayu Semanung Gunung Kidul. Ya. Engkang ya. Kalau tak ngatakan Ustaz Rien sak dereng ini pun Bapak kalau pecah Sedo Sedo nggih Niku Ya Niku Meling datang kalau Le, seto nek aku mati wacakno Yasin ayat kursi karo kulhu sing oke. Okay. Apa? Maling apa? Yasin ayat kursi kalih surat kulhu. Oh, nek mati. Nggih. Hmm, terus niku enjinge tilar. Hmm. Terus kula saged-saged kula kula ke Kula engkang kula ngirim ila hadaratin khususin khususan ya ila rugi bapak kula. Nggih. Yeah. Nah terus kula dangu-dangu enten rencang saking radio pak saking radio persada niku nyukani rekaman kok kula raos-raos kok kadosnya mboten bener kula ngaten niki kula mriki ajeng sing kula tangetaken leres napa mboten ingkang kula Dirim kene iki wau terus dosa mboten wong niku turune wasiat. Nggih, yes, sampean ngerti alamate Bapak sampean manggon. Mboten ngertos, Pak. Manggone pundi enten lho ngerti alamate mboten? Mboten, Pak. Lah wong alamate ra ngerti kok ngirim nggih, Pak. Nggih makane kula tangetaken nggih ngeten niku Pak. Nggih ngeten mawon kula akhiri billahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kirim-kirim ayat-ayat Quran diwaca ke teng wong mati niku tidak pernah ditontonkan oleh Nabi sahabat-sahabat Nabi ya tidak pernah ya ta Nah, nah terus kok ngirim ini wis ya bapak sampean mungkin malah eneng meneh sing ngirim teng Nabi kok ya. Nabi dikirimi Fatihah. Nah, ya nah itulah jadi yang begitu-begitu itu sepanjang saya ngaji sampai sekarang ini belum tahu dasarnya. Ya. Nah, diweling Bapak, ya, diweling Bapak kalau welingannya bener menurut tuntunan agama, ya perlu dijalankan. Tapi kalau tidak menurut tuntunan, tidak ada tuntunan Nabi, yang dasar dijalankan. Ya, lah, dasar dijalankan. Itu ya. Apa benar tak segala alamatnya dua kirim ya. alamatnya ngendi wong kirim surat ini orang ngerti alamatnya ya tekan tuh. Oke, mari satu lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sigit alamat saya dari Desa Comal, Kabupaten Pemalang. Pemalang. Iya. Yeah. Ini Ustaz yang saya tanyakan yang pertama, saya punya adik perempuan lima tahun yang lalu nikah tapi nikah siri dan tiga tahun ini udah ditinggalkan sama suaminya dan insya Allah adik saya udah mau nikah kembali yang jadi pertanyaan apakah saya harus menghubungi suaminya apa langsung nikah gitu Ustaz yang pertama sudah cerai belum ditinggal satu iya ditinggal saja gitu Ustaz iya sama suaminya apa bupati Garut itu <laughs> Terus yang kedua, apa hukumnya kalau saya berhutang ke bank yang proses pengembaliannya itu ditambahi berapa persen? Yang insya Allah itu uang kalau saya mau pinjam itu rencana buat akeko anak saya gitu Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu saya anjurkan Seluruh warga MTA jangan menjalani nikah siri. Terutama bagi wanitanya, mesti banyak kapusan sudah. Coba kalau nikah siri, sudah ditinggal berapa tahun tadi? Tiga tahun. Ya, padahal belum dicerai, ditinggal tok terus biaya itu? Ya, padahal belum dicerai. Nah, kalau nikahnya bukan nikah siri, bisa datang ke pengadilan Kulo seperti yang brosur baru dibahas tadi. kulo saya diterlantarkan oleh suami saya tiga tahun pergi nggak ada alamatnya, nggak beri kirim nafkah ya kan sengsara itu. Mengajukan gugat pemerintah, putuskan hakim nanti tre. Nah kalau ini nikah siri bisa juga kalau yang menikah itu masih ada datang kepada yang menikahkan. Ya, saya ditinggal tiga tahun. Tidak ada genahnya ini, tidak tanggung jawab, tidak mengirim nafkah. Saya minta diceraikan saja. Nah itu orang menikahkan tadi. Kalau tidak kan kacau. Ya. Ini nikah dengan orang lain. Ya, tahu-tahu nikah suaminya datang. Terus piye Nah, aku harus nikah karo lah, Aku bujuk urung tak pegat ta, nah, jadi ramai lah. Maka lebih baik kalau nikah itu tidak usah siri, nikah terang-terangan. Dan biasanya siri itu ya sembunyi-sembunyi tanggane we ra ngerti biasanya ya ta. Nah, maka itulah kalau nikah siri yang dilakukan dalam arti tadi tata pemerintah tadi, kalau memang bangsa kita itu sudah paham terhadap agama dan mempunyai ketakwaan pada Allah yang tinggi, tidak usah khawatir. Tapi umum bangsa kita ini, yaitu mulai mudai, nikah siri itu, ya jika itu tanggung jawabnya nggak mau ya, maka jangan mau jangan mau percaya dinikah siri walaupun dijanjikan apapun jangan mau nanti akan mengalami kerepotan sendiri apalagi nanti kalau nikah siri atau punya anak wes tinggal lungo jadi ditinggal tanpa diurusi ditinggali anak harus ngopeni anak kan rekoso nah jadi saya anjurkan jangan sampai mau wanita-wanita itu dinikahi siri oleh siapapun kalau memang seneng, podo seneng menikah pemerintah. Tetapi tapi jadi istri kedua, istri kedua tidak apa-apa. Ya, boleh, tapi ke pemerintah juga ada jalan gitu loh. Ada jalan ke pemerintah itu. Ada aturan. Ini jangan mau lah. Nikah siri itu walaupun boleh menurut agama, tetapi resikonya lebih besar. Karena kebanyakan kita itu, ya, bangsa kita itu tidak ada ketaatan kepada agama ini secara benar. Ya, Wong sholat aja masih bolong-bolong itu kok. Ya. Sholat aja masih bolong-bolong lakukan dikasiri. Ya. Nah, ada sholat itu tadi tiangnya agama. Kalau agamanya atau tiangnya rusak, ya rusak semua. Justru Nabi mengatakan besok manusia dihisap yang pertama kali itu tanyakan sholatnya. <clears throat> Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Sholatnya rusak, rusak semua awalu ma yuhasabu bi abdu as-salah fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Dah? bis manusia itu pertama kali bangkit dari kubur ditanya salatmu gimana? Kalau salatnya baik semuanya amalnya baik. Kalau salatnya rusak ya rusak semua amalnya. Ya mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua tentang hal ini dan apa yang saya sampaikan terutama dari saudara-saudara kita dari Madura tadi yang kami belum bisa memberikan jawaban memang saya belum tahu dari dalilnya itu ya, nanti ditanya apa? wah oh, bang untang bang untuk akeko, kalau terus ditambah dengan apa tadi? bunga sebetulnya bunga itu riba kan nggak boleh kan Ya. Nek arep utang bank kok nggo akekohan itu ya ndak usah. Ndak usah akekohan saja. Kalau mau utang ya, rasa ke bank itu mesti ada bunganya. ya bunga itu riba. Utang kancane wae. Mungkin ada temanmu, saya mau beli kambing tapi belum dapat. Karena harus hari ketujuh loh. Tidak boleh lebih. Nah sedang saya dapat uang ini baru nanti ya padahal tak hitung-hitung dengan uang yang kan saya dapat berarti sudah hari ke sepuluh maka saya utang uangmu tiga hari aja lah nah gitu dah boleh ya. prinsipnya akikoh uang utangan itu boleh tetapi harus bisa mengembalikannya jangan campur riba akikoh itu ibadah ibadah kok dicampur dengan riba kan jadi orang orang sah nanti ibadahnya ya sudah cukup sekian berikutnya penyerahan jimat Zed Oh, ya, yang pertama dari Mbah Koti Pule Trenggalek mantan hmm. dukun berupa satu Raja tulisan Arab dari Banyuwangi <coughs> untuk keselamatan tolak sengges. Tolak sengges. tenung. Keselamatan apa? Untuk tolak sengges tenung, Ustaz. Tenung. Nggih. Coba lihat. Nah, ini ada tulisan Arab ya. Bisa rapi. Jadi tulisan Arabi larang regane. Ya. Oh ya. ini, wah. Oh. Yang kedua raja untuk pagar omah. Hmm. Kemudian yang ketiga raja kalung macan untuk keselamatan dan kewibawaan. Nah, eh, dihapusi dong. Ini tulisan Arab, Arab tulisannya Allah, Allah tiga ke kotaan empat, itu kayak segi empat, tengahnya tulisnya Allah, pinggirnya tulisnya Allah, tinggal jimat. <laughs> ya mulanya mulane kalau bangsa jual-jual jimat yang gue tulisan-tulisan Arabnya lagi, karung yang kita yang mesti gedeng banget. <laughs> iya. Soalnya dengan ada itu jimatnya udah diserahkan ini sih nggak wis ora payu. saya tuku ora reneng, Padahal Dulu laris bareng ini pengajian MTA lagi, Lah wis do dituku malah diserahke MTA apa tak kon tukune apa gelem padahal kue bacun gawe oke Ngedolku nyang ngendi gitu Nah, susah ya. Nah nih. Kalau kita bukan ngelak mereka tidak, hanya karena ini masih ilmu ditanyakan tuntunan, tidak ada tuntunan, bahkan itu mengandung kemusyrikan. Apalagi buat Quran sambul kecil, mana-mana dibawa. Qurannya ada 30 aja itu Quran sambul itu. Ya. Nah, jadi penyimpangan tuh diwoco aja nggak bisa malah sebagai mas. Nah, keres itu. Baik, berikutnya dari Ibu Suratmi, pendengar radio dari Kasihan DIY berupa 6 keris. Hmm. Kemudian tiga tombak kemudian satu teken berkepala ular ya kemudian gawe ya tukang las kuwi tukang las dadi jimat satu keris ronggo lawe Mana keris semua peninggalan dari simbah ah itu ronggo lawe saya yakin saudara cara kita dari Medura ini mesti banyak jimatnya ini mau ngurung nyerah rene saya yakin jimatnya banyak ini ngutulah Tadi yang ketiga dari ibu yang dari Mojosongo dari Kalimantan tadi yang tidak jadi haji ya. berupa dua cemeti. Cemetinya. Dua cemeti dari besi, kemudian <laughs> satu besi kuning ada tulisan Turki. Tulisannya digawe iso nulis itu. Kemudian dua patung dari Kuningan. Hmm. kemudian nah, satu kitab Quran Istanbul dan nah. enam batu akik. Nah, Seluruhnya mohon doa untuk dapat hidayah. Sir. Ya, saudara-saudara yang menyerahkan jimat ini, mohon ampunlah kepada Allah. Sudah sekian lama, ya, tauhidnya kepada Allah nyimpang. Ya, selamatannya tergantung pada jimat tadi, syirik itu ya diampuni dosa-dosanya setelah sadar karena dulu belum tahu maka setelah tahu segera bertobat ya mohon ampun pada Allah diimbangi perbuatan syiriknya tadi dengan amalan-amalan kebaikan yang banyak mudah-mudahan yaumul hisab nanti ya pada yaumul hisab kebaikannya lebih berat daripada dosa-dosanya ya salah berikutnya ada kesembuhan Ustaz mohon doa untuk kesembuhan yang pertama Fitriah Erizalia Melinawati Ibu Fatona, Ibu Sarmi Handayani, Bu Sli, Sum Sumjoya atau Sumjaya, semuanya dari Teras 1 Melali. Kemudian Siti Rusbandiah dari Malang. Kemudian Bapak Miseno dari Donomulyo Malang. Kemudian Bapak Sutrisno dan Muhammad Fadil dari Singgahan Binaan Singgahan Tuban kemudian Mbak Wiwit dari cabang MTA Batu Retno, kemudian Bapak Suparyono dari cabang Mojodoyong 5 Kaliboto, kemudian putra Bapak Lukman Banjarsari, kemudian Bapak Bambang Widianto dari, dari Nayu Timur Solo, kemudian Bapak Sudarno dari Nayu Timur Solo juga, kemudian Ibu Wardi Bapak Heru Prawati, kemudian Ibu Ihsan dari Sabang Ngawi Kota. Yang terakhir Anas Putra Bapak Put, eh, Anas Putra Bapak Katon dari Sawas Paten. Ini menderita kanker ganas di kaki, sudah diamputasi dua kali, tapi masih belum sembuh dan akan dirujuk ke rumah sakit Sarjito Yogyakarta mohon doa dan nasihat ya, untuk ya sakit-sakit tadi mari kita doakan Allah maaf Allah sfihim Allah sfihim Dah cukup Kemudian ada untuk orang meninggal Satu Ibu Tutik Bapak Sariman dari cabang Padas Ngawi Kemudian Bapak Kasnadi cabang Keradenan Menden Bluro Kemudian Rohihan empat tahun putra Haji Faizin dari Sumeneb Madura Kemudian eh, cukup saat yang meninggal Mari kita doakan Allahumma fir lahum warhamhum Rabbunahum wakrim nusulahum Wahum falahum wasirhum bimai wasakin Wabaratin wa naqlihim Waqtaya Sabar Permohonan nama Ustaz Ya Telah lahir anak kami yang pertama Di rumah sakit Muwati Jepres Solo Lahir Kamis 31 Januari 2012 Pukul 22 malam Mohon nama dan doa Al-Ustaz dan peserta giat pagi semoga menjadi anak soleh dari pasangan Prianto Erni cabang Jaten satu Ustaz. Ya, nanti datang ke kantor saya beri nama. Ya, dari kami cukup Ustaz. Sekarang ini ada titipan salam pada kita semua dari saudara-saudara kita yang ikuti kajian dari jarak jauh. Satu dari saudara kita yang ada di Abu Dhabi, di Mekah, di Korea, Malaysia, Batam, Tanjung Pinang, Jambi, Lampung, Lahat, Palembang, Pondok Cabe, Bekasi, Gombong, Sleman, Bujo, Kendal, Ungaran, Kudus, Gresik, Sanggau, Pontianak, Palangkaraya, Kutai Timur, Tanah Laut, Angsana, Batu Licin, Lombok atau NTB dan Papua. Ini kirim salam buat kita semuanya. Salam saya kembali pada saudara-saudara yang kirim salam ini. Mudah-mudahan saya istiqomah, begitu kasihan walaupun dari jarak jauh. Dah cukup, mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.